السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله seluruh segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluh segala puja hanya untuk Allah Azza wa Jalla nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh kita senantiasa memuji Allah kita senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah dan kita juga memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang seringkali membisikkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari dampak-dampak buruk dosa kita. Yang memang dosa itu berdampak negatif buat kita. Baik sekarang atau ketika kita besar dan tua saya ingat dengan seorang salaf kalau nggak salah Ibnu Sirin bagaimana dia tahu dengan dampak dosa yang pernah dia lakukan 40 tahun yang lalu setelah 40 tahun kemudian baru dia merasakan dampak perbuatan dosa maka kita berlindung kepada Allah Jalla Jalal dari keburukan-keburukan amalan kita من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh Barang siapa yang diberi hidayah oleh Sang Pencipta Maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini Karena salah pilih teman Salah datang kajian Maka sejuta ustaz didatangkan untuk meluruskan jalan yang gak bakalan bisa Kecuali Allah Sang pencipta yang memberikan hidayah kepada dia Oleh karena itu dalam setiap sholat kita kita terus memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Karena yang menjadi standar kebahagiaan seseorang, yang menjadi standar kesuksesan seseorang itu ketika dia mati nanti Innamal a'mal bil khawatim. Ukurannya itu penutupnya bagaimana? Mungkin sekarang kita datang kajian. Kita masih sholat di masjid. Tapi apa kita akan melakukan itu terus? Sampai ajal menjemput kita. Gak ada yang jamin. Maka kita memohon kepada Allah dari setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Benar-benar kita mohon itu. Apalagi di masa yang penuh dengan fitnah sekarang ini. Banyaknya syubuhat yang tersebar. Bahkan kata Rasulullah SAW, Bagiru bil a'mal fitanan katifai layl mudlim. Yusdimul abdu mu'minan ulusi kafiran. Wa yusdi mu'minan ulusi kafiran. Yabiru dinamu bi'arun minat dunia. Kata Rasulullah SAW, cepat-cepat kalian beramal. Gak perlu nanti saya mau beramal kalau sudah umur 60, 70. Siapa yang jamin dia akan sampai umur 60 tahun? Sebelum kata Nabi datang tuh masa-masa fitnah. Masa-masa kekacauan. Yang pada bahagia, pada pagi harinya. Seseorang masih beriman. Masih datang kajian sama kita mungkin masih sholat subuh di masjid. Tapi sore harinya dia sudah kafir. Sore harinya masih datang kerja, masih beriman paginya, bisa jadi dia sudah kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit dari dunia ini. Dan fitnah dunia itu sangat besar sekali. Maka ikhtinas siratul mustaqim doa juga ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala dinika Wahai zat yang membolak balikkan hati Tetapkan hati kami di atas agama Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi Wa ala alihi wa ashabi ajma'in dan saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah tiada Tuhan yang layak untuk dimintai pertolongan untuk kita mengabdi kepadanya kecuali Allah Jalla Jalaluhu dia esa tiada sekutu baginya dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau benar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dia adalah hamba Ratusan Allah Dia adalah Rasulullah Yang diberi amanah untuk menyampaikan agama ini Tugasnya ustadz itu hanya menyambung lidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Warahatul Anbiya, waris para tapi yang menjadi utusan Allah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu menuntut kita agar kita taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan larangannya, percaya dengan informasi, dengan berita-berita yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Yang Rasul sampaikan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja informasi yang disampaikan oleh Rasul SAW pasti benar kalau hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih. Tapi kalau hadis yang disampaikan dhaif maka tentunya kita tidak bisa menerima hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam umpamanya menyampaikan sebuah hadis إذا استيقظ أحدكم min نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bangun tidur seseorang tidur malam ini, maka jangan dia langsung memasukkan tangannya ke tempat air itu sampai dia mencuci Fa inna ahadakum la yadri aina bahtat yadu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kalian itu tidak tahu di mana tangannya bermalam. Rasul mengatakan Ada ingat seorang syekh di Madinah bercerita tentang hadis ini. Kemudian dia menjelaskan ada seseorang di masa lalu yang dia mengatakan ala adri aina batat yadi aku tahu di mana tanganku bermalam maksudnya dia ya, aku nggak perlu cuci tangan kalau mau wudhu langsung aja Iya, dia pergi keesokan harinya ditemukan orang itu bangun tidur tangannya masuk maaf ke dunia karena dia menolak hadis Rasul Sallallahu dia tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa saja. Itu konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh itu konsekuensinya. Kita terima apa saja informasi oleh Rasul SAW? Dan salah satu konsekuensinya juga kita tidak boleh beribadah kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita beribadah dengan caranya Nabi Musa. Dia Nabi, betul. Tapi sudah ada Nabi Muhammad yang menghapuskan ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak boleh beribadah dengan ajarannya Nabi Isa. Apalagi beribadah dengan caranya yang tidak jelas. Jadi siapa cara beribadah itu diajarkan? Maka ingat, jangan pernah beribadah kecuali kita bertanya apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin itu? Itu urusan ibadah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Nabi Muhammad. Ya Allah semoga salam dan salam selalu tercurahkan untuk keluarga Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tentunya bersama keluarganya bersama sahabat-sahabatnya yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyil ya muslimin rahimakumullah Saya melihat yang ikut daurah ini Masya Allah Banyak juga yang udah putih jenggotnya Masya Allah Ini menandakan semangat menuntut ilmunya masih membara. Mungkin yang muda kalah sama tua. Betul. Yang muda ngomong, ya bisa pantas lah yang tua-tua maju. Karena udah bau kuburan Mungkin kita melakukan hal itu. Tapi memang orang semakin tua semakin sadar dia. Bahkan ketika muncul ubahnya itu dia lihat aku gitu, tua masa aku mau seperti ini terus? Namun kalau ilmu itu nggak kenal batasan umur, nggak ada batasan umurnya. Tapi memang kalau di Indonesia ada batasan umur. SD 6 sampai berapa? 12 tahun atau selanjutnya seperti itu. Namun sekarang pun sudah mulai. Orang tua pun bisa belajar SD. Karena memang kembali diingatkan bahwasanya tolakul ilmi itu tidak kenal kubur dan semangat menuntut ilmu Imam Ahmad bin Hanbal katanya Ismail As-Sabi atau Muhammad Ismail As-Sabi Suatu hari dia bercerita bagaimana perjalanan dia menuntut ilmu. Dia berangkat ke Baghdad. Dia berangkat ke Baghdad lagi duduk-duduk dia itu melihat Imam Ahmad bin Hambal udah oh, tua Imam Ahmad udah oh, imam udah banyak anaknya dia lari-lari sama anak-anak muda yang lagi mau cari hadis yaitu ke tempatnya Syekh pulang ngaji ke sana dikejar sama Ismail Asal dikejar sambil diangkat sarungnya ini dia panggil ya Abu Abdillah kata dia ia maka ya, ta'adu ma'aha iya, ulai subyan. Jadi, Alhamdulillah, sampai kapan kau akan lari-lari sama anak-anak kecil ini? Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad noleh sama dia ngomong ilal maut sampai mati. Subhanallah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai mati belum menuntut ilmu. Jadi kita pun para jamaah yang sudah tua apalagi yang sudah pensiun umpamanya udah nggak banyak pekerjaan hadirlah majelis-majelis ilmu yang muda pun seperti itu karena man salaka tariqan yaltami sufihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga ilmu yang dimaksud ilmu agama bukan matematika, bukan IPA, bukan IPS, bukan kimia, bukan yang lain. Ilmu itu bisa mengantarkan ke surga kalau orangnya punya ilmu agama. Karena dia menjalankannya untuk urusan akhirat. Tapi ilmu agama inilah yang menjelaskan kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Seorang profesor doktor di kimia apa dia akan tahu yang halal sama yang haram? Enggak bakalan. Kecuali dia belajar agama. Apa diajarin di sekolahnya umpamanya cara duduk yang sahih. Ambil doktornya di Amerika. Ulang, Alhamdulillah saya bisa untuk seperti Rasulullah SAW. Enggak bakalan. Kecuali dia datang kajian. Iya. Maka orang-orang yang ilmunya umum tetap punya kewajiban untuk belajar agama. Karena itu yang membuat kita dekat sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut sama Allah dari hamba-hambanya itu yang punya ilmu. Dan kita lihat orang ketika belajar ilmu, dia semakin takut. Bahkan kadang kadang menyesal untuk ilmu. Kenapa nyesal? Uh, anak dulu ketika belum belajar, nggak ada yang haram gitu kan. Ketika sudah belajar, ini haram, itu haram. Itu karena ilmunya. Sebelumnya nggak ada ilmu dia nggak tahu. Maka dengan ilmu agama dia tahu mana yang haram sehingga dia harus meninggalkannya. Mana yang perintah sehingga dia harus menjalankannya. Umpamanya ada yang 50 tahun sholat nggak pernah ke masjid. 50 tahun ke masjid cuma hari Jumat. Setelah umur 51 tahun belajar tentang sholat berjamaah maka kira-kira dia akan tetap sholat di rumahnya atau di masjid. Insya Allah ke masjid. Ya Allah, kok baru sekarang saya tahu. Kadang kalau ada orang tahu ada berhidayah cuma. Bahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menuntut ilmu sekarang ini dan saya tadi ada informasi ada yang datang dari Bontang katanya masya Allah itu jarak berapa jam dari sini? Lima jam dekatlah lima jam gitu kan. jarak Jember Surabaya lima jam Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia pernah melakukan perjalanan ke Syam iya, untuk mendengarkan satu hati jarak Madinah ke Syam itu berapa jam saudara Satu bulan jemaah. Berapa jam satu bulan? Jalannya aja satu bulan. Jangan sampai ke Syam dia mau mendengarkan hadis. Hadis itu tunggu sebentar, aku lupa hadis yang disampaikan oleh Jabir dalam kita. Hadis yuhsyarun nas yaumal qiyamah kufatan uradan uradan hulla. Orang-orang itu akan dihimpun pada hari kiamat dalam kondisi dia itu telanjang, nggak pakai alas kaki, belum disimak Itu orang-orang akan dibangkitkan dari kuburnya seperti itu. Jabir bin Abdullah mendengar hadis itu tidak langsung dari Rasul SAW dan juga tidak langsung dari orang yang mendengar dari Rasul SAW. Masih ada perantaranya. Maka Jabir bin Abdullah berangkat ke Syam untuk mendengarkan hadis itu dan yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Anas radhiyallahu taala satu hadis. Berapa kilo jaraknya? 30 hari berangkat pulang pergi dua bulan untuk satu hari jadi kalau dari Bontang untuk dapat setengah hadis aja itu sudah sudah banyak itu. Itu Jabir penampilan Abu Ayyub al Ansari radhiyallahu taala Siapa yang tahu dengan keutamaan Abu Ayyub al Ansari? Anak kasih hati. Angkat tangan. Siapa itu Abu Ayyub al Ansari? Dia punya keutamaan tersendiri. Hadiahnya angkat tangan, fakoh, Hakim di Medina. Dia punya keutamaan, dia punya kekhususan bersama Rasul saw. Dia punya memori indah bersama sang Nabi saw. Apa? Abu Ayyub al Ansari. Kita tambah hadiahnya saja. Ya. Nah, kita kasih dua. fakoh masa ada nah, tawa untuk semua nah, yang apa makamnya saat itu sipil saat itu. Oke, kalau itu hadiahnya buat anak anda. saya Abu Ayyub al sore itu pernah enam bulan Rasul Sallallahu Alaihi singgah di rumah. Ketika hijrah, Rasul nggak punya rumah, nggak punya rumah. Numpang di rumahnya siapa? Abu Ayyub. Ansari selama enam bulan. Awalnya tinggal di bawah Rasulullah SAW karena rumahnya tingkat ya, rumahnya tingkat. Subhanallah. Ternyata di masa Rasul ada rumah tingkat tuh. Iya. Akhirnya Rasul mengatakan aku tinggal di bawah aja. Soalnya banyak tamu gitu kan. Kalau di atas kan susah. Iya kata Abu Ibrahim Ansari. Akhirnya malam hari itu lagi tiduran mereka ada yang tumpah gelasnya mereka akhirnya selimutnya itu dibikin ngepel gitu ya. Soalnya dari kayu bakal tembus ke bawah. Rasulullah SAW ada di bawah. Hari malam hari suami istri itu mikir, apa pantas kita di atas? Rasul di bawah. Nggak mau. Besok akhirnya laporan sama Rasul SAW. Rasul kau harus lihat. Itu salah satu keutamaan Abu ayub al Ansari. Abu Ayub al ini melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir dari Madinah ke Mesir untuk satu hadis. Hadis itu dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, "Man satara musliman satara Allah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya. Abu Ayyub kepingin dengar langsung dari yang mendengar langsung dari Rasul sallallahu Uqbah bin Amir. Maka berangkat ke Mesir. Madinah Mesir ini enggak tahu berapa hari. Aman ah, Tapi yang jelas model sama-sama Syamza. Itu habis dengar satu hadis, beliau nggak berenang di sungai Nil ya. Ah, mumpung kau sudah sampai masjid kita jalan-jalan enggak. Habis dengar hadis itu pulang semuanya. Kita kan kadang-kadang ke Balikpapan sekalian lah jalan-jalan gitu kan sekalian rekreasi. Itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang saya ingin jelaskan bahwa bagaimana Rasulullah Bagaimana sahabat Nabi itu menuntut ilmu? Ya udah, habis dapat itu, itu bakal perjalanannya selama satu bulan itu akan dicatat oleh Allah Jaya Jalal dan akan ditemukan di catatan yang kelak di hari Kemudian para jemaah menuntut ilmu itu berat, susah, Kadang kala udah jauh-jauh sampai tempat kajian ngantuk gitu kan. Aduh, ini juga. Itu cobaan. Orang-orang dulu kalau menuntut ilmu itu subhanallah. Sebagian itu Abu Mas'ud Abdurrahim Al-Haji yang mendengarkan Ibn Tahir Sama-sama mengatakan Bultud dama fi talabil hadis maratain. Aku kencing darah dua kali dalam perjalanan mencari hadis Dalam perjalanan menuntut ilmu aku kencing darah dua kali. Kenapa? Kuntu am kuntu ukhra awalan dia mengatakan makan di Baghdad wa ukhra di Makkah. Sekali di Mekah aku darat dan sekali di Baghdad. Kuntu yang yang tilhar Apa penyebabnya? Dia nggak punya sandal. Jalan kaki dipanas panas sampai kecil Itu perjalanan mereka menuntut ilmu. Kemudian Ibn Abi Hatim Ar-Razi, seorang imam dari Aimatul Hadis. Dia berkata pernah tujuh bulan di Mesir untuk ilmu dia. Kata dia, lam nakul fiha Kita nggak pernah makan marok. Marok itu mungkin kalau di Indonesia gulai ya. Gulai yang daging, yang enak itu. Kenapa kata dia? Soalnya pagi hari kita nuntut ilmu. Pagi hari ke rumahnya Syekh Malam harinya kita mencocokkan yang kita dapat. kadang kadang kan beda ini nulis A itu nulis B gitu kan. Malam harinya mencocok. Mencocokkan apa yang ditulis dengan musok, dengan bukunya syekhnya kadang kadang Pernah kata dia, modelnya dulu kos-kosan mereka ya, sewa rumah beberapa teman ya sama seperti sekarang ini. Pernah mereka beli ikan, kata dia. Ikan besar dipasang, masya Allah kita beli udah lama nggak makan enak ini kan sampai rumahnya udah datang waktu untuk menuntut ilmu berangkat mereka malam harinya sibuk sampai tiga hari itu ikan nggak dimakan kata mereka keadaan dia ya sudah hampir bau akhirnya kita makan mentah demi menuntut ilmu kadang kala kita itu harus rela meninggalkan kesenangan dunia sedikit kita tinggalkan karena memang kesenangan dunia ini sedikit sekali kemudian waktu makannya dipersingkat masya Allah kita ini kalau makan yang susah-susah ya berarti makan kepiting misalnya harus buka apa dan bisa berjam-jam kalau ulama dulu itu subhanallah Daud jauh rahimahullah Daud Atta'i rahimahullah dia itu yashrabul fatit wa la ya'kulul khubus. Dia itu minum fakir itu model biskuit yang dia curing. Kalau sekarang ini model energinya minuman apa? Dia itu minum itu dan tidak makan roti. Tidak mau dia makan roti. Fakir lalu bidari. Kau kenapa kok nggak mau makan roti? Kok maunya yang gampang? Kata dia. Apa kata dia? baina madghil khubzi wa syurbil fatih qira'atu khamsina Di antara ngunyah roti sama minum itu itu 50 ayat bisa aku baca. Kita waktu kajiannya satu jam, waktu makannya bisa dua jam. Ini ya mereka ulama-ulama kita rahimahullah jami'an mereka benar-benar menghargai waktu mereka untuk menuntut ilmu. Nah itu sekedar mukadimah buat ya menghibur bapak-bapak yang tua-tua ini yang menuntut ilmu. Ternyata ulama-ulama dulu juga tua-tua masih menuntut ilmu mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang buat kita semua yang menuntut ilmu di tempat ini. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita hari ini apa akibat lidah yang tidak bertulang. Nah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 24 Rajab, ingat 24 Rajab 1435 Hijriah bertepatan. Nah, itu boleh. Bertepatan dengan tanggal tanggal berapa? 24 juga sama. Sama, sekarang ini penanggalannya sama 24 Rajab dengan 24 Mei 2014 Masehi Kita akan memaji tentang akibat lidah tidak bertulang Ma'asyur muslimin wal muslimat rahimahullah Nikmat punya lidah Subhanallah Saya bisa ngomong ini karena punya lidah dan antum atau kita baru bisa menghargai nikmatnya lidah itu ketika berjumpa dengan orang bisu. Kita lihat orangnya. Allah Jalla Jalal mengingatkan kita dengan nikmat lidah ini. Allah berfirman, Ar-Rahman, al Quran, Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Ar-Rahman. Dialah yang mengajarkan Al-Qur'an, dialah yang menciptakan insan dan dialah yang mengajarkan al-bayan, yang mengajari ngomong. Allah yang ngajari kita ngomong. Kita lahir nggak bisa ngomong, tidak bisa berbicara, punya lidah, tapi tidak bisa berbicara. Tapi sedikit demi sedikit tidak bisa berbicara. Hanya ada beberapa gelintir orang yang bisa berbicara ketika bayi. Papa, silahkan sebutkan. Nah, Nabi Isa, baik. Silakan. Yang kedua, bayinya dua. Nah, Papa. Yang ketiga, nah, Bayinya masih syaitan. Nah, kotor. Kemudian yang keempat. Ashabul Uhdud. Yaitu cerita sama dengan masih syaitan. Baik, kotor, apa-apa Kemudian ada lagi kotor, Kalau nggak salah apa? Kisah seorang yang Rasul cerita tentang seorang ibu yang gendong bayinya yang kemudian lewat lewat apa? Orang yang oh, masya Allah gagah perkasa dengan kudanya, ibunya mengatakan, nah jadikan anakku seperti itu. Kata anaknya enggak mau, kata jangan jadikan aku seperti itu. Kemudian muncul orang miskin ya apa Ibunya ngomong, eh jangan sampai anakku seperti itu. Anaknya ngomong, mudah-mudahan aku seperti itu. Itu orang-orang yang ngomong ketika dalam susuan ibadahnya, Itu nikmat. Orang bisa ngomong nikmat. Ada orang yang sampai 17 tahun kadang kala ngomongnya masih ya masih patah-patah, masih susah. Maka ingat kita yang dapat nikmat itu disyukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya nikmat yang paling besar itu apa sih? supaya kita ini bisa cari kita berburu itu rezeki kata Rasulullah SAW, Alaihi nikmat yang paling afdal itu kalbun syakir hati yang bersyukur walisanun zakir lisan yang berpikir dan yang keempat wazawjatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah maaf yang ketiga istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan akhir. Jadi lidah ini nikmat yang besar. Dan Allah juga mengingatkan kita alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Allah mengingatkan manusia, bukankah kita telah menjadikan buat dia dua mata? Kita baru tahu nikmatnya mata kalau sakit mata ketika difonis sama dokter bapak akan buta lalu kita akan kemana ke sini ke sana mencari obat selama dikasih mata tidak pernah mensyukuri nikmat mata itu dan wa syafatain kita jadikan bagi dia lisan dan dua bibir subhanallah bisa dibayangkan kalau kita punya lisan nggak punya bibir jemaah ya, punya dan punya bibir. Antum melihat mungkin saudara kita yang sumbingnya, yang lahir sumbing, susah dia berbicara. Walaupun dia punya lisan. Jadi lisan bersuara dan bibir inilah nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu yang harus disyukur. Wahadainahun najdain dan kami tunjukkan kepada dia dua jalan. Kata Allah Jalla Jalaluhu. Lisan itu adalah cerminan apa yang ada di hati. Atau sebagian lama mengatakan bahwa lisan itu gayung untuk isi hati seseorang. Antum akan tahu orang ini baik apa enggak baik kalau diam aja susah menghukuminya. Kau tahu enggak sama fulan? Waduh, nggak tahu ya. Jarang ngomong orangnya. Iya, ada orang yang jarang ngomong, tapi sekali ngomong sakit hati orang lain. Ada yang seperti itu. Ada orang yang banyak ngomong, maka lisan katanya Yahya bin Mu'ad mengatakan al-qulubu kal Hati itu seperti panci. Hati itu seperti panci. Tarwi bimafiha. Dia ya main panci akan memasak akan menggigit dengan apa yang di dalamnya wa alsinatuha maghrifuha lidah itu gayungnya kalau kau ingin tahu pulang itu bagaimana lidah itu gayungnya fandur ila rajul hina yatakallam maka lihatlah orang itu bagaimana ketika dia berbicara ya Allah semoga Allah jari jalan menjadikan kita orang-orang yang dapat menjaga sana lihat semua gimana kalau dia ngomong Yaghtarif laka bima fi qalbi. Dia itu sedang menggayung isi hatinya. Ketika dia ngomong. Hulun wa hamid wa angkun wa ujah. Baik dalam kondisi dia mengatakan yang manis, yang seger, yang pahit, yang kecut, wa ghairu dalika. Ya, apa aja. Tapi lidahnya itulah yang menjadi ukuran apa yang ada di dalam hati orang ini. Ma'asyil muslimin. Semua yang keluar dari lidah kita akan dicatat. Maka bersyukurlah orang yang ngomongnya sedikit, dengarnya banyak. Sebagian ulama itu mengatakan Allah menjadikan dua telinga buat kita satu lisan supaya dengernya lebih banyak daripada ngomongnya maka antum kalau ngobrol ya banyak yang ngobrol sekali ngomong Allah Subhanahu wa taala berfirman ma yanfidu min qawlin illa ladaihi raqibun Tidaklah terwafatkan satu pembicaraan kecuali di situ ada yang mencatat, memeriksa. Ada malaikat yang mencatat. Semua dicatat sama malaikat. Allah nanti akan menghapus yang perlu dihapus oleh Allah SWT yang dia beristighfar Allah akan hapuskan buat dia tapi malaikat ini mencatat semuanya maka bisa dibayangkan berapa catatan kita. Saya umur umpamanya 37 tahun. Berapa pembicaraan yang sudah dicatat oleh malaikat itu dan kelak kita harus mempertanggungjawabkannya satu per satu. untuk memahami gara-gara lidah tidak bertulang ini maka mari kita bersama membaca hadis Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Hadis ini disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah. Insyaallah banyak di antara kita yang hafal. An Mu'adh bin Jabal dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Mu'adh mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin pada suatu saat aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Masyaallah. Indah jamaah kalau kita jalan bersama Nabi. Bisa berjalan sama Nabi. Sekarang nggak ada Nabi. Gantinya Nabi siapa? Pewaris Nabi. Warahatul Anbiya. Betapa senangnya kita bisa dekat sama ulama, sama syekh-syekh yang bisa duduk sama mereka. Mu'ad bin Jabal satu hari bersama Rasul SAW dalam satu perjalanan. Maka Mu'ad tidak ingin kesempatan dekat sama Rasulullah SAW itu hilang begitu saja. Dia mengatakan fa'asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Pada suatu hari aku ini dekat sama Rasul, kita lagi jalan. Fakultu ya Rasulullah, Masya Allah. Ya. Maka Mu'ad di sini ingin minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Akhbirni bi amali yudkhilni jannah wa yuba'iduni 'anil Rasul, ajarkan kepada aku amalan apa sih yang membuat aku dekat ke surga jauh dari api neraka. Masya Allah. Pertanyaannya nggak neko-neko. kadang -kadang ada orang bertanya itu, dia tidak tahu Ama, ama jawabannya udah tahu. Tanya sama Ustaz ini udah tahu lah. Cuma mau main karambol. Tahu main karambol? Ngantem kemana? Ke barat. Dia antem ke barat, mau menghantam yang di timur. Ini, Ana mau tanya sama Ustaz, biar tahu itu pula. So, mau ngantem pula. Subhanallah. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan sahabat itu berbobot jamaah. dan ada adabnya bertanya. Mu'ad tanya, apakah amalan yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka? Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad sa'altani an fadhi. Mu'ad telah bertanya tentang suatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Dan sesungguhnya dia itu ringan dia itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita ini bisa sholat, bisa datang ke pengajian ini. Siapa yang menggerakkan kaki kita? Allah Jalla Jalla. Banyak mungkin saudara-saudara kita yang mau datang tapi nggak bisa datang. Ada halaman ini, ada halaman macam-macam halamannya. Kemudian yang bisa maka Rasul menjelaskan kepada Mu'ad yang susah itu bisa jadi mudah kalau Allah berkehendak. Dan yang mudah akan jadi sulit kalau Allah tidak membantu kita. Maka Rasul mengatakan, yang pertama ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Mengabdilah kepada Allah, beribadalah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Sedikit syai'an itu sesuatu sesuatu banget gitu. Jangan. Kau itu hamba Allah, Allah yang menciptakan dirimu. Allah juga memberikan tangan kepadamu, mata, hati, semua yang Allah yang memberikan. Kemudian kau memohon kepada selain Allah. Waktu syukur bihi Dan masalah tauhid, masalah yang agung sekali. Kita melihat sebagian orang yang masih belum kenal dengan tauhid, entah di balik papan sini tapi di kampung saya masih ada orang pasang sesajen-sesajen. Muslim. Muslim masih kirim lalu laut itu. Kepala apa? Kepala kerbau dikirim ke laut. Muslim jemaah. Maka jangan heran ketika Rasul SAW mengatakan ini kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal. Ya, kalau masalah tauhid kan Mu'ad sudah tahu. Betul Mu'ad sudah tahu. Tapi Rasul ingin menegaskan masalah tauhid itu adalah masalah yang sangat penting. Ta'budullah wa la tusyrik bihi Itu langkah pertama untuk masuk surga tauhid. Kita banyak sholatnya banyak puasanya, tauhidnya enggak benar. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Rasul tidak mungkin berbuat syirik. Tapi Allah mengingatkan umatnya dengan mengatakan kepada Rasulnya, Muhammad andai kata kau berbuat syirik, maka semua amalanmu akan hukum Dan kau akan para orang-orang yang rugi. Maka masalah syirik masalah yang berat. Jangan mengatakan remeh. Sampai ada seorang syekh bercerita, kalau masalah setelah masanya Baru-baru aja begitu kejadian ini. Jadi ada seorang syekh bercerita tentang terjadinya perzinahan. Fulan berzina itu. kan. Sama murid-muridnya, wah murid-muridnya pada marah semua dengan kejadian ini. Kemudian syekhnya cerita. Terus itu ada kejadian juga seorang membangun rumah itu potong ayam di depan pintu rumahnya. Oh iya, biasa-biasa aja tanggapannya. Yang syirik dianggap biasa. Sekarang menyembelih untuk selain Allah, syirik atau bukan? Syirik. Padahal dia waktu sholat mengatakan Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mawati Lillahi Rabbil Alamin Tapi ternyata kita bersih Kadang-kadang kita melihat, menanggapi kejadian orang potong ayam ketika melakukan hal-hal Biasanya kalau di Jawa itu kalau mau ninggikan apa kayu yang di tengah ya, wungan itu ya, itu biasanya potongannya. Buat siapa? Buat Allah. Buat Allah jemaah. Eh, Saya pernah diundang tetangga datang ke rumahnya belum jadi ini mau ninggikan itu. Ustaz, ayo berdoa Ustaz Ya tidak, ya saya doa. Saya kepingin tahu apa yang dilakukan. Setelah itu, itu nasinya ada ayam sama kepalanya. Jadi ayam itu dipotong, dimasak sama kepala. Kemudian dituker Apa dituker? Apa? Diputuskan itu, ya. Diputuskan kepalanya itu ditaruh di wadah tersendiri. Saya tanya, Pak, itu buat apa itu? buat penjaganya, buat penunggunya. Oh, subhanallah. Saya jelaskan sama mereka. Cuma itu yang saya ingin katakan bahwa saya banyak masyarakat yang menganggap itu biasa. Tapi ketika perzinaan, uh, mereka ribut. Padahal seorang yang bertauhid kepada Allah kemudian terjerumus dalam dosa zina, mati, masih ada kesempatan untuk diampuni enggak? Ya, masih ada. Tapi kalau syirik ini tertutup pintunya. Itu wasiat yang pertama kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, waqimus shalah. Pendidikan sholat. Masalah sholat ini masalah penting juga. Sholat itu rukun Islam yang kedua boleh dilanggar. Betul Boleh sholat dilanggar dan langgar itu musola gitu kan. Iya, sholat iya, sholat itu untuk Islam yang kedua boleh ya, boleh dilakukan di rangkaian maksudnya bukan kita meninggalkan sholat. Nah, itu sholat. Sholatnya pun harus benar, bukan hanya, hanya asal sholat. Rasul mengatakan, waktu sholat, mendirikan sholat. Karena sebagian orang ini ada yang mengatakan kalau disuruh sholat gitu ya, kita bicarakan sholatnya yang benar. Ah, sudahlah. Yang penting kan sholat. Enggak. Yang penting itu sholat dan benar sholatnya. Karena orang yang sholat masuk neraka. Allah mengatakan, Wailun lil musallim. Orang sholat aja ada yang masuk neraka. Apalagi yang tidak sholat. Yang sudah sholat ini bagaimana sholatnya jadi benar supaya sholatnya tepat waktu. pelan butuh proses namanya orang mengajak orang sholat itu ada hal berat perjuangan gitu. Dan harus bersabar. Orang tua yang punya anak itu Ya saya sekarang merasakan ketika punya anak itu bangunin subuh buat sholat itu masya Allah. Eh, ayo sholat. Lima menit pak, lima menit. Tidur. Udah lima menit bangun. Bangun ke kamar mandi gak keluar keluar dari kamar mandi miring di kamar mandi kan ya Allah ya Allah mengatakan waktu ahlaka bis sholat wasobir alaiha suruh keluar kamu sholat dan bersabar karena memang berat anak-anak sholat, keluarga sholat. waktu tidur sholat. Itu yang kedua kalau ini masuk surga. Yang ketiga, waktu tu'ti keluar dari zakat. Alhamdulillah di Indonesia ini dengan banyaknya kajian sudah mulai banyak orang yang mengerti hukum zakat. Udah banyak yang bayar zakat. Yang ketiga, watasum Ramadan berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan sudah tinggal sedikit lagi. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Ada orang-orang yang senang dengan datangnya Ramadan ada orang-orang yang susah dengan datangnya Ramadan. Siapa yang susah dengan datangnya Ramadan? Siapa jemaah? Grupnya iblis dengan setan. Kalau Ramadan klub-klub malam sepi, karena orang pada sholat terawih. Subhanallah. Iya, Ramadan sudah dekat ingat puasa Ramadan dan yang kelima tahajjud baik dan berhaji. Sekarang ini Ustaz, haji susah. Daftar sekarang di balik papan haji tahun berapa? Berapa tahun sudah kalau haji Ustaz? Daftar sekarang. 12 tahun lagi, Masya Allah. Jadi yang daftar umur 60 tahun, Allah Ya, haji tahun berapa Dan jangan nunggu tua. Karena nggak enak haji tua. Saya ini sering bimbing jemaah haji ketika di Madinah itu kesian kalau orang haji sudah tua. Jarak masjid itu dari hotelnya Allah Akbar. Dari halamannya aja itu mungkin sudah berapa ratus meter. Apalagi kalau pemondokannya jauh sekali. Kemudian haji itu ibadah harta dan fisik maka yang fisiknya kuat berangkat. Mau bangun rumah, oh, bangun rumahnya pulang haji. Sementara habis duitnya. Iya, bangun rumah kan nggak wajib. Boleh kontrak rumah itu boleh. Sampai mati kontrak itu nggak akan ditanya sama Allah. Ente sampai mati kok kontrak rumahnya bukan? Nggak ada yang ditanya. Kenapa nggak haji? Karena urusan haji urusan kewajiban. Maka wajib haji kalau mampu. Imam Malik ditanya tentang istita'ah al-mashi katanya, yang bisa jalan-jalan kaki. Makanya orang-orang Afrika, orang-orang Afrika itu madhabnya Malik. Mereka haji itu tujuh tahun ya Pak. Dulu. Tiga tahun perjalanan. Tiga tahun balik. Setahun di Mekah dan Medina. Maka mereka ngomong kalau tujuh tahun tidak balik, istrinya sudah iddah warisannya sudah dibagikan. Berat haji, tapi itu jalan menuju surga. Jangan takut mau haji duitnya habis nggak bakalan. Allah bakal ganti apa yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih ragu dengan kebesaran Allah. Kemudian Rasul mengatakan kepada Mu'ad, "Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair." Subhanallah. Rasul ditanya, satu pertanyaan. Dimintai nasihat tentang amalan yang menuju ke surga yang menjauhkan dari neraka. Tapi Rasul memberikan penjelasan yang banyak sekali. Beliau mengatakan, "Ala adulluka ala abwabil ala abwabil khair." Maukah engkau aku, aku beri pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan. Rasul mengatakan as-sawmu junnah puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka dan perisai dari perbuatan dosa. Rasakan jemaah. Rasul tadi sudah jelaskan tentang puasa Ramadan. Tapi di sini Rasul memberikan penjelasan tentang puasa sunnah. As-sawmu ada orang-orang yang tidak pernah bertemu puasa kecuali Ramadan. Setahun sekali puasa. Boleh enggak? Boleh. Yang wajib memang hanya Ramadan. Tapi Rasul memberitahu Mu'ad dengan pintu-pintu kebaikan. Apalagi di surga yang Mu'ad tanya bagaimana dia masuk surga. Ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Ada batu Rayyan di surga sana. Jadi yang ini masuk surga lewat pintu Rayyan puasa orang-orang yang suka berbuat dosa. kadang kala kita ini yang muda-muda ini umpamanya nafsunya masih wah. Kalau melihat cewek kadang kala bergejolak hatinya melihat enggak, melihat enggak, melihat enggak gitu kan. Wiritan seperti itu. Itu manusia. Dan memang itu godaan buat anak manusia. Maka asal junnah puasa ini itu sebagai tameng saya belum minta air ya moya moya biasa ya syukur asal munculnya. Kadangkala ada orang tua na'udzubillah, na'udzubillah. Saya kalau mendengarkan berita-berita orang tua, kakek-kakek yang memperkosa anak-anak. Ya, Allah, kata saya subhanallah. Jangan merasa, oh ibadahnya sudah besar. Saya ini taat sama Allah, puasa, puasa sunnah. Apalagi dengar kadang-kala baca guru ngaji. Guru ngaji apa istilahnya? Hmm? Guru ngaji berbuat mesum sama santrinya kadang-kala. Alhamdulillah. Maka ini pelajaran buat kita bahwasanya kita pun yang sudah banyak sholatnya kadang kalah butuh dengan ibadah-ibadah sunnah. Asal wujudnya. Puasa itu termasuk perisai. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un ma'un Rasul SAW mengatakan dan sedekah tudfi'ul khati'ah menghapuskan dosa. Sebagaimana api itu mematikan air itu mematikan api. Itu sedekah. Kalau tadi bicara zakat yang wajib Rasulullah SAW, sekarang bicara tentang yang sunnah. Karena tidak semua orang wajib zakat. Enggak. Tidak semua orang wajib zakat. Dan tidak harus kaya bersedekah. Jangan membuka yang anak nanti kalau sudah punya satu M anak mau sedekah. Mati nggak pernah punya 100 juta. Gak tahu kita. Maka ingat tidak harus kaya. Rasul ingin menjelaskan pintu-pintu kebaikan banyak sekali. Ramadan setahun sekali, zakat setahun sekali. Kalau sudah datang haulnya, tapi ada pintu-pintu kebaikan di luar itu. Itu sedekah. Antum berapa punya dia? Kita ini kalau suruh sedekah memang agak susah. Karena memang manusia itu cinta dengan harta. Siapa yang gak suka sama harta di sini? Kayaknya cuma ayam yang gak suka sama duit. Antum kasih duit itu ayam gak ditoleh sama dia, lewat. Tapi kalau uang dilempar, subhanallah. Yang tua ada yang masih tergerak hatinya untuk rebutan. Mau dicoba apa Ustaz? Kita lempar duit di sini. Anak yakin nggak mau bergerak itu susah. Karena kita itu cinta sama fulus ini. Apalagi ratusan ribu. Mungkin kalau ribuan ya ditinggal. tinggal, gitu kan. itu mana Tapi ingat, sedekah, keluarkan sedekah. Kita ini banyak dosanya. Ya, Ustaz, istighfar kan cukup besar Daripada sedekah. ya istighfar juga boleh. Tapi sedekah itu Rasul mengatakan mematikan dosa seperti air mematikan api. Kayak disiram tuh dengan sedekah itu. Dan tidak berkurang. Tidak berkurang. Antum sedekah. Kalau ada bapak amal lewat. Antum punya uang 100 ribu. Ya. 100 ribu, 50 ribu, satu. 20 ribuan dua, 5 ribuan satu, 2 ribuan dua, ribuan satu. Kira-kira yang dikeluarin yang mana? Insya Allah tuh yang 50 ribu. Betul ya Pak? Kayaknya susah. ya mungkin ada. Ada sebagian orang yang 50 ribu. Karena dia tahu nih. Ini gak berkurang. Ini nabung. Kita berpikir ketika itu lewat. Pada hakikatnya kita nabung nih. Nabung buat kita. Itu yang abadi. Maka sedekah. Ini kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, wasolatul rajul min jawfil dan sholatnya seseorang di tengah malam. Ingat tadi sholat yang fardu, tapi ini sholat yang sunnah. Karena kita ini nggak tahu sholat fardu kita itu sempurna atau tidak. Sholat sunnah ini akan menyempurnakan. Dan di antara sifat-sifat penghuni surga itu Fatajafa junubuhum anil mafajir Kalau malam hari itu sampingnya itu Jauh dari tempat tidurnya Masya Allah Kita sholat malam insya Allah Yang udah ngaji sholat malamnya kencang Pasang itu alarm karena masih banyak di antara teman-teman kita pasang alarm jam 3. anak bangun jam 3. Ngomong sama istrinya, bangunkan aku jam 3. Kenapa bang? Nonton bola nonton bola, sholat tuh, sholat pagi nonton bola subuhnya ketinggalan. Nah, oh, gitu. kita bela lain untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi mengantarkan kita kepada yang haram. Tapi untuk satu ibadah memang berat. Sholat malam itu berat. Kemudian Rasulullah SAW masih menawarkan kepada Mu'ad nasihat-nasihat lainnya ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه Mu'ad, mau nggak kau aku kasih tahu inti urusan ini? Kemudian dan amud. Amud itu tiang wadir waktu samani, sanami dan yang tertinggi dari urusan. Maka Rasulullah SAW mengatakan Tumma qala Bala katanya Mu'ad tentu ya Rasulullah aku mau Rasul mengatakan Rasul Amri Islam Inti urusan ini adalah Islam Agama ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Islam intinya. Karena sekarang sudah muncul pemikiran-pemikiran liberal ya, yang dia mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu sama, semuanya masuk surga. Islam itu yang penting berserah diri katanya. Yang penting berserah diri. Inti agamanya mau apa? Yang penting tidak. Islam yang dibawa oleh Nabi ini adalah yang di situ ada syahadatain. Rasul mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan dibangun di atas lima perkara. Ini Islamnya Rasul SAW. Kalau umpamanya ada orang Nasrani Islam yang lima ini, maka dia masuk Islam. Ada seorang seorang liberal, dia mungkin bisa disebut seorang kiai. Dia ceritanya di TV ceritanya saya dengar langsung. Dia cerita bahwasanya pernah dia punya teman non muslim yang bangun masjid buat dia bangun masjid bangun masjid setelah jadi masjidnya dia cerita habis 2 m apa 1 m lebih Akhirnya dia ngomong sama Pak Kiai ini, Pak Kiai, saya ingin masuk Islam sama dia. Wah, tidak perlu sampai ini sudah Islam. Gak perlu. Dan dia ini mendirikan bersama tokoh lintas agama itu sebuah pesantren di Semarang kalau nggak salah. Apa di Jawa Nama pesantrennya itu Soko Manunggal. Itu gurunya, muridnya itu dari lima agama pesantren itu. Dari lima gurunya juga macam-macam. Ada yang Buddha, Hindu, ada pendeta, jadi guru Makanya Maka dia nggak perlu karena kamu sudah Islam. Nauzubillah. Maka hati-hati dengan pemikiran-pemikiran ini. Rasul amri Islam. Intinya dia Islam. Ente mau berbuat apa-apa belum Islam nggak bakal diterima. Gitu. Wa amru urus sholat dan tiangnya itu sholat. Tiangnya urusan ini sholat. Kalau nggak sholat sudah Islam tapi nggak sholat rumahnya ambruk kalau nggak sholat. Wadilwatu sanamihi mihiyah Dan punuk yang tertinggi itu, ujung punuknya itu adalah jihad visabilillah. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita kesempatan paling tidak kita niat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai penjelasan yang panjang ini, Rasul kemudian mengatakan kepada Mu'ad, "Ala ukhbiruka bima la dzalika Mau enggak aku beritahu engkau dengan yang memegang semua urusan itu? Semua yang banyak tadi, sejak mulai rukun Islam ya, sejak tiga amalan sunnah itu, kemudian Rasul jelaskan tentang tiga perkara ini, kemudian Rasul menjelaskan mau nggak tahu yang menanggung semua ini? Ini yang berkaitan dengan kajian kita hari ini. Bala ya Nabi Allah. Tentu wahai Nabi Allah. Fa'akhadha Isa Kemudian Rasul memegang lidah Kemudian mengatakan, "Kuffa 'alaika hada." Kuffa 'alaika hada. Ini kau jaga itu lidah. Itu semua urusan insyaallah. Bisa terjaga. Mu'ah kemudian bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'aqaduna bima natakallamu bihi." Rasul, kita ini akan dikasih sanksi akan dihukum dengan apa yang kita bicarakan. Subhanallah. Ini kepolosan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Kakilat ke ummu kaya mu'ad. Mudah-mudahan kalau ditinggal mati, mudah-mudahan. Ini doa, kakilat ke ummu kaya. Ini bukan doa beneran. Tapi itulah kafat yang bisa terucap dari, yang biasa diucap oleh orang-orang Arab untuk, untuk apa ya? untuk memberikan pelajaran keras buat dia. Kok kau nggak tahu dengan urusan lidah ini? Rasul mengatakan wahal yakubun nas bin nari ala wujuhihim atau ala manafirihim illa al alsinatihim. Rasul mengatakan tidaklah orang-orang itu tersungkur di dalam api neraka di wajah mereka di hidung mereka kecuali akibat hasil apa yang dibicarakan oleh lidahnya. Hasa ibu al-sinatihim Lidah ini tidak bertulang Enak gerak Kita kalau olahraga Pegang barbel itu Mungkin 20, 30 kali, 40 kali capek sih. Besok baru angkat lagi Tapi kalau lidah Coba dari tadi saya ngomong itu berapa ribu gerakan lidah. Allahu Akbar. Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menggambarkan bahaya lidah ini sampai jam berapa? Sampai jam 10. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah meninggal pada abad keberapa? Angkat tangan ya, tahu kasih. Pada abad yang nggak usah tahunnya. Nah, Fadl. Abad ke-7 Hijriah. Betul. Hah? Surga Rahman. Abad ke-7. Kayaknya enggak bukan. Hah? Angkat tangan yang menjawab. Abad ke-8 katanya. Betul. Beliau meninggal tahun 751. Itu sudah masuk abad ke-8. Fadol. Tapi enggak apa-apa, anak kasih hadiah yang ngomong abad ke-7 juga. Maaf ya, hadiah. Eh, abad ke-8 Hijriah. Berapa tahun dari sekarang? Beliau 751. Sekarang tahun berapa kita? 1435. Jadi kira-kira 700 tahun lalu yang lalu. Beliau mengatakan tentang bahaya lidah ini. Wa minal ajab termasuk hal yang menakjubkan yang mengherankan kata Ibnu Qayyim. Annal insan yahumu alaih tahaffud Walihtiraz wal ihtiraz min haram ada orang-orang yang dia itu bisa menjaga dirinya, bisa menjauhkan dirinya dari makan yang haram, dari mendolimi orang, dari berzina, dari mencuri, dari minum khamar. Bayangkan, dia bisa menjaga dirinya dari makan yang haram, dari mendolimi orang, dari berzina, dari mencuri, dari minum khamar, dan dari melihat yang haram, dan lain-lainnya dari dosa-dosa wa yas'ubu alaihi tahaffud min harakati tapi dia susah menjaga gerak lidahnya susah Maka dia mau suruh mencuri nggak anak kalau mencuri nggak haram berzina naudzubillah minaz zina tapi ternyata lidahnya melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan dia ke dalam neraka hatta tarar rajul kata Ibnu sampai orang itu ada orang musyar ilaihi biddin wa zuhud beribadah. Orang itu dianggap oleh manusia orang yang ahli agama, ustaz lah sudah. Kemudian zuhud orangnya itu ahli ibadah. Wa huwa yatakallamu bil kalimat min syafatillah la yusulah apa. Tapi dia mengeluarkan kata-kata yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengubris perkataan seperti saya katakan perkataan sebagian orang-orang yang berpamahan liberal ya atau apa saja kalau ngomongnya itu enak aja. Ada sebuah buku jangan dibaca buku Mungkin Buku itu judulnya Lobang-lobang Hitam Agama. Yang larang seorang doktor di YIN atau lulusan YIN. Dia menjelaskan bahwasanya Pancasila itu kalau Pak Harto hidup bisa lebih lama lagi, mungkin Pancasila akan seperti Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Dia ngomong itu biasa aja. Mungkin dia kalau suruh berzina, na'udzubillah. Gak mau anak berzina. Haram itu berzina. Tapi ngomong hal-hal yang penuh keberkahan Allah itu biasa aja. Yanzilu bil kalimatin wahidah minha ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Gara-gara satu perkataan itu dia turun mungkin ke dalam api neraka itu di antara timur dan barat gara-gara satu omongannya saja. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in 'anil fawahish dan kau lihat berapa banyak orang itu yang benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, dari fawahish, dari zina, dari liwa, dari perbuatan-perbuatan kezaliman, walisanuhu yafri fi a'radil ahya wal amwat Lidahnya itu ngomongin orang yang sudah mati, ngomongin orang yang hidup. Udah biasa aja dia ngomongin. Padahal dia kalau berbuat zina nggak mau dia. Wala di mayaku. Dan dia tidak, ya, tidak menggubris dengan omongan. Bahkan sebagian mengatakan, wah anak ini untuk ibadah, untuk agama hati-hati masalah ngomongin orang ini kadang malah kita niatnya nggak, anak niatnya memberi nasihat mamanya itu yang tahu Allah jalla jalla Ibnu Qayyim ini berbicara tentang manusia 700 tahun yang lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang maka saya rasa lebih berat lagi Al-Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Hakim dan Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanatan tusalli al-lail wa tasumu an-nahar wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jirana saliqa." Nih, ibu-ibu, ibu-ibu dengerin tuh di sana. Ada yang berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, fulana. yang disebutin namanya supaya enggak enggak riba. Ada orang Rasul nih, fulana pokoknya. Fulana binti Fulan. Itu Rasul sholat malamnya Masya Allah Puasa sunnahnya jangan ditanya. Puasa sunnah, sholat malam. Tapi ada satu kekurangan di diri dia. Wafilisaniha syaih. Suka ganggu dia. Suka menyakitin tetangganya. Salito pedes kalau ngomong jaman. Ada ibu-ibu yang kalau ngomong pedes. Bapak-bapak. Ada insyaAllah. Tapi sedikit. Tidak banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finna. Hiya finna. Yang kayak gini di neraka kata Rasul SAW. Subhanallah. Mana sholat malamnya? Kan tadi kita sudah jelasin, Rasul memberikan nasihat kepada Mu'ad agar sholat malam. Betul. Agar puasa sunnah. Orang ini main. Tapi yang terakhir yang pesan Rasul kepada Mu'ad, jaga lidahmu gak dijalani. Padahal itulah yang memegang semua urusan. Maka Rasul mengatakan hiya finna di neraka tempatnya. Karena kalau hablum minallahnya bagus tapi hablum minannasnya jelek hati-hati. Hiya finna. Kemudian ditanya lagi Rasul sallallahu alaihi la khaira fi Rasul mengatakan enggak ada kebaikan di dirinya dia di neraka. Kemudian lah, sahabat tanya lagi, inna fulana dan tusallil maktubah wa tasum ramadan. Rasul itu ada fulana ya dia itu salat lima waktu. Puasanya Ramadan, sholat lima waktu puasanya Ramadan. Wa tatasaddaq bil atwar wa laysa laha shay'un ghayra wa la tu'ti ahada Tapi dia Rasul nih, dia cuma sholat lima waktu, cuma puasa Ramadan, tapi yang ketiga urusan sedekah. Dia itu kalau punya rezeki dia bikin sesuatu yang dari eh, makanan ringanlah dari susu onta yang susu kambing yang dikeringkan dia bagi-bagiin ke tetangganya dan dia nggak punya cuma itu Rasul ingat nggak harus kaya bersedekah sholat malam puasa itu buat kita sedekah ini buat orang lainnya kita bantuin orang lain perempuan ini sholatnya cuma biasa puasanya biasa tapi suka berbagi kemudian apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia katanya sahabat ini lidahnya nggak pernah nyakitin orang lain. Rasul mengatakan, hiya fil Ini yang tempatnya di dalam surga. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka lidah ini ternyata memiliki peran yang besar untuk masuk surga atau masuk neraka. Kita akan lanjutkan insya Allah setelah break sebentar ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan itu bisa kita serap. Semoga nanti kita bisa amalkan. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala wasallam. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله kita sudah istirahat mudah-mudahan dengan istirahat sejenak lebih semangat nggak tambah ngantuk biasanya kalau habis istirahat makan snack sedikit ngantuk biasanya apalagi kalau sudah menjelang waktu duhur ini nggak ada kopi nih sudah nggak disediakan kopi nggak Nggak ada kopinya yang minum air aja. Oh, bismillah. Ya berkaitan dengan bahaya lidah tadi. Bagaimana lidah itu dapat mengantarkan seseorang ke dalam neraka walaupun ahli ibadah. Al-Imam Ibn Qayyim melanjutkan perkataan yang tadi. Dia menjelaskan kalau kau ingin tahu bagaimana itu bisa terjadi orang-orang yang soleh ternyata lidahnya pedes, ngomongnya nggak enak, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Qala rajulun, ada seorang yang berkata, "Wahai, la yaghfirullah li fulan." Ada orang mengatakan, "Allah tidak akan mengampuni fulan." Allah tidak akan mengampuni fulan. Subhanallah. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berkata, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfir Siapa yang berani-beraninya ngomong bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Maka Allah mengatakan dalam hadis ini, "Qad ghafartu lahu wa 'amala." Aku sudah ampuni dosanya dia dan aku gugurkan semua amalannya. Gara-gara maka jangan mudah-mudah ngomong ente eh, nggak bakal masuk surga itu. Subhanallah. Karena kalau ngomong ah ente masuk neraka itu. Ajib emangnya jualan surga meneraka dia. Memasukkan bulan ke surga, mengeluarkan bulan dari surga, memasukkan bulan ke neraka, hati-hati. Gara-gara omongannya itu orang yang ahli ibadah yang banyak ibadahnya melihat orang berbuat dosa kita kan kadang-kadang merasa sudah baik ya kita merasa Masya Allah ibadah kita sudah nggak ada yang nandingin. Melihat orang berbuat dosa. Padahal kita dulu juga mungkin berbuat dosa. Tapi gara-gara baru ngaji. Biasanya orang kalau baru ngaji ini Masya Allah. Antem sana, antem sini, jegal sana, jegal sini. Hati-hati masalah lisannya. Jangan sampai menfonis Fulan nggak masuk surga, Fulan masuk neraka. Kecuali jelas-jelas mati kafir dia selesai. Tapi kalau masih beriman, bisa jadi Allah mengampuni dosa dia. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah, la yulqi laha bala. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengutarakan satu pembicaraan yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha Yang dia tidak terlalu perhatian dengan pembicaraan itu. Tapi perkataan itu mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullah biha darajah. Allah angkat derajatnya gara-gara omongan. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalima min safatillah, la yulqi laha balan yahwi biha fi nar jahannam. Dan ada orang yang ngomong, omongannya itu mengandung amarah Allah Subhanahu wa taala. Allah murka dengan pembicaraannya, tapi dia itu tidak tidak terlalu memperhatikan pembicaraan itu. Kadang-kadang cuma lewat aja di lidah. Maka dengan perkataannya itu dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimahullah. Di akhirat jelas yang membuat orang tersungkur ke dalam api neraka banyak orang tersungkur ke dalam neraka itu lidah, lisan. Dan di dunia, lisan itu merusak hubungan di antara keluarga. Hubungan di antara masyarakat gara-gara lidah. karena kalau peperangan terjadi gara-gara apa? Gara-gara omongan. Ini pindah omongan ke sana, perang terjadi. Gara-gara omongan itu. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Aisyah itu ini namanya madu, mamanya apa istilahnya? Seorang yang punya istri lebih dari dari satu. Itu biasanya terjadi yang namanya kecemburuan di antara mereka. Aisyah sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud Aisyah ini pernah mengatakan tentang Sofia. Sofia ini siapa yang tahu Sofia? Sofia itu istrinya Rasul SAW. Anaknya siapa Sofia? Anaknya Huyai, orang Arab, orang Yahudi. Barat Allah Nah, Masya Allah. Ternyata istrinya Rasulullah apa, apa? Anaknya orang Yahudi. Masya Allah. Nih ada hadiah voucher belanja 100 ribu jamaah. Masya Allah. Mabrur, mabrur. Tenang. Ya. Huyai bin Akhtab istrinya Nabi ini anaknya orang Yahudi. Huyai bin Akhtab. Dan dia cantik. Tapi namanya orang cantik kadang kala cantik mungkin dia nggak tinggi atau gimana. Aisyah radhiyallahu taala anha karena mungkin panas ya. Perasaannya panas dia ngomong kepada Rasul, "Hasbuka min Safiyah kada wa kada." nih Safiyah. Rasul Safiyah itu pendek orang itu. Maksudnya dia ingin mengatakan kada wa kada ini dengan isyarat bahasa Safiyah itu nggak tinggi. Namanya saingan lah di antara para istri kan. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad qulti kalimatan Lau muzijat bima'il bahri lamazajat. Kata Rasulullah SAW ini peran suami meluruskan istrinya. Dia mengatakan Aisyah Allah telah mengeluarkan satu perkataan yang kalau dicampur dengan air laut tercampur air laut. Subhanallah. Apa yang bisa mencampuri air lautan? Kita mau kasih apa air laut supaya berubah? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan dengan menggibahin saudara kita, itu air campur yang besar seperti itu bisa bercampur, bisa rusak gara-gara perkataan itu. Maka seorang suami ini kalau melihat istrinya biasanya yang suka riba ini siapa Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak, bapak-bapak apa ibu yang suka riba? Sama, sama. Sekali tiga uang banyak kadang gitu kan. Cuma mungkin ibu-ibu lebih sedikit, sedikit ibu-ibu. Sedikit. Biasanya gitu. Tapi kadang-kadang bapak-bapaknya lebih sering riba. Perannya suami ketika istrinya ribain, jangan nongkrong. Biasanya istri itu nggak punya bahan buat ngobrol ngobrolin tetangga gitu kan eh mas mas nih sini ada berita baru nih wah cerita gitu kan ibu gitu kan maka peran suami lihat kalau memang yang dikatakan benar ya ahlan salam. tapi kalau ada yang salah apalagi ngomongin orang maka perlu diluruskan Rasulullah SAW keras sekali perkataannya kepada Aisyah dalam masalah riba ini berbagai penyakit lisan kita akan membincangkan sekarang apa aja penyakit lidah ini sehingga Kalau kita tahu sama penyakitnya, insya Allah tahu sama obat. Nanti tinggal berangkat ke dokter. Dok, anda ni sakit dok. Karyawan. Kan. Oh ni obatnya kayak gini. Ketawa. Tapi yang jadi masalah kalau sakit lidah itu, sakit lidah yang dalam urusan kita ini tidak bisa ke dokter. Tapi bisanya ke siapa? Ke ustaz. Ke kiai tanya. Ustaz anak ini punya masalah nih sama lidah. Dan saya sudah baca beberapa pertanyaan betul banyak yang punya masalah dengan lidahnya. Mungkin saya termasuk yang punya masalah. Yang pertama, penyakit yang paling buruk adalah syirik kepada Allah. Lidah. Kata Al-Hafidh bin Rajab, فَإِنَّ مَعْصِيَةً نُرْقِ يَدْخُلُ فِيهَا الشِّرْكِ Termasuk kemaksiatan lidah itu adalah syirik. yang meluahkan kata-kata yang mengandung kesyirikan yang memohon kepada selain Allah yang bersumpah dengan selain Allah lidahnya ini yang paling berat tadi sudah kita bicarakan bagaimana kesyirikan itu dalam pandangan Islam innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah itu tidak mengampuni untuk disyirik dengan sesuatu apapun tapi selain itu Allah bisa mengampuni Kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy memaksa Bilal bin Rabah untuk mengeluarkan kata-kata syirik. Bagaimana Bilal bin Rabah itu diseret ketika panas matahari begitu teriknya, bahkan dia dikubur hidup-hidup dengan bebatuan di atas dadanya hanya agar mencela Allah. Hanya agar dia mengatakan bahwa Tuhannya itu Lata Uzza Hubal itu Tuhan-Tuhan yang orang-orang kafir. Tapi Bilal tetap mengatakan Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Satu. Nggak Allah itu Esa. Nggak ada Tuhan-Tuhan esa. Padahal dia kalau mengatakan perkataan kesyirikan dalam kondisi seperti itu, itu diterima nggak? Masih diterima. Siapa sahabat yang akhirnya karena disiksa mengatakan kata-kata syirik? Angkat tangan, masya Allah ni 100 ribu ni. Nah, ah, sudah ada yang buka buka aja ni. Ditunjuk dulu mah baru jawab. Nah, siapa namanya? Ahmad bin Yasir. Pokoknya yang jawab dulu nanti belum ditunjuk bayar seratus ribu. Nah. Jadi ingat, Ammar bin Yasir sempat mengatakan karena dia udah disiksa. Tapi dalam kondisi tersiksa pun Ammar itu tobat. Dia menyesal. Sekarang ada orang mengatakan kata-kata kekufuran tanpa menyesal. Tanpa menyesal dengan kekuburan yang dia katakan itu. Kemudian yang kedua, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh tanpa ilmu, seenaknya aja. Bahkan Ibnu Qayyim memasukkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini lebih besar dari kesyirikan. Karena syirik itu terjadi gara-gara ada yang ngomong. Orang sekarang kenapa kadangkala dia mengagungkan sebuah pohon? Kenapa? Karena omongan orang, eh, anak itu habis ke pohon itu, wah lancar rezekiku. kira-kira omongan. Dan berapa banyak tempat-tempat ziarah yang kemudian disembah oleh orang-orang itu gara-gara apa? Gara-gara ada yang ngomong. Maka itu dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim lebih besar dari kesyirikan karena dia itu mengatasnamakan Allah bahwasanya tempat itu berkah. Dapat dari mana kita? Allah mengatakan itu. Enggak. Anak sudah pengalaman. Loh, urusan ibadah ini enggak pakai pengalaman. Saya ingat dengan kejadian Lia Eden ya. Tahun 98 itu ketika muncul Lia Eden menyatakan dirinya sebagai titisan Maryam, anaknya titisannya Isa, Waktu itu kita dengan mahasiswa waktu di Jakarta masih di Libya itu berangkat ke rumahnya. Yuk kita berangkat. Kita mahasiswa masuk ke rumahnya Lea Edron. wah ada prasmanan ya. Kita kan lama makan nggak enak tuh kita. kata temen jangan makan gitu dia. Kenapa kata dia? Nanti disihirin gitu. Betul. Hanya kita nggak makan, makan lapar gitu Lagi mau ngobrol sama dia nggak bisa karena lagi ngobrol sama lagi ngasih ceramah lah sama buat jemaahnya. Ketemu kita dengan salah seorang dari anak buahnya, tangan kanannya lulusan YIN. Lulusan YIN. Lulusan UIN Jakarta. Kita ngobrol, Mas, Mas ini kok bisa ikut sih reagen itu? Kan udah maju, udah belajar agama. Apa jawabannya dia? Pengalaman batin, Mas. Pengalaman batin. Saya ngomong, gimana kalau sudah ngomong pengalaman batin ini kita mau jelaskan hukumnya nggak bisa. Karena dia ngomong pengalaman batin sampai kan belum merasakan. Ya, kita tinggalkan aja jawab. Maka ingat orang-orang yang mengatakan sesuatu tanpa ilmu tentang Allah, apalagi memfatwakan hal-hal ini benar itu tidak benar tanpa ilmu, maka itu termasuk dosa besarnya lidah. Para ulama dulu itu sangat takut berfatwa. Al-Imam Al-Jari dalam sunannya dia meriwayatkan an Abdurrahman ibn Abi Layla. an Abdurrahman ibn Abi Layla. Ibn Abi Layla ini adalah seorang tabi'in yang dia banyak bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW. Dia meriwayatkan dalam hadis ini, Alaqat adraktu bihadal masjid, ishrina wa min al ansar. Aku telah berjumpa di masjid ini, yakni di Masjid Nabawi, 120 dari orang Ansor. Ma minhum min ahadin yuhadithu bihadithin illa wadda anna akhahu kafaru Tidak ada satupun di antara mereka yang kalau ngomong itu kepingin yang lainnya gantiin dia. Tak, yang anak yang ngomong, biar orang lain. Wala yus'alu an futya illa wadda anna akhahu kafaru futya. Kalau dia ditanya satu permasalahan, maka dia ini bukan dia yang jawab biarlah ustaz fulan yang jawab, sahabat fulan yang jawab. Mereka takut karena berbicara masalah agama ini urusannya surga sama neraka. Urusannya surga sama neraka. Kalau dokter ngasih obat salah, urusannya apa? Mungkin sakit mati. Ada kan? Kasih resep salah. Tapi kalau kita ngasih resep salah dan urusan agama, apa yang akan terjadi? Surga sama maka orang-orang yang ditanya kalau yang baru ngaji ya, kalau ditanya itu jangan cepat-cepat ngeluarin fatwa. Kalau nggak tahu Allah alam, kalau tahu tapi ragu adalah tanyakan sama yang lainnya. Kemudian jangan menolak ayat-ayat Quran dan hadis karena akal. Ada orang yang pegang Allah Rasulullah SAW Kemudian kita jawab Oh menurut anak nggak pas loh menurut anak ini siapa gitu menurut anak kita ini lihat hadisnya soalnya pun nggak itu aja tapi kalau menurut namanya menurut banyak orang menurut di sini kemudian menyebutkan hadis tanpa tahu sahih atau dhaif hati kadangkala apalagi dengan keutamaan-keutamaan yang yang berbuat ini dapat ini tanyakan sahih apa dhaif hadisnya karena jangan sampai orang salah berbuat gara-gara sebuah hadis yang palsu Sampai diceritakan ada orang ceramah. Syekh siapa cerita itu? Ceramah di masjid. Dia ceramah orang pada nangis jemaah. Pada nangis semua. Kemudian di akhir hadis dia menyebutkan rawahu Ibnu Jauzi fil mawdu'a. Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Padahal jamaahnya sudah pada nangis semuanya. Dengar hadis itu, Yang ceramah ini tidak tahu bahwasanya doa itu kumpulan hadis-hadis palsu. Dia pikir kan ada orang mau ceramah nih, kebanyak di antara kita yang bukan bukan ahli ceramah gitu ya, cuma dipaksa untuk jadi khotib dia. Eh, ayo kau ceramah. Ya, bismillah. Ya, ambil kitab kan. Ah, ini ada hadis mantep nih. Yuk, Cuma dia nggak tahu kalau kita kan kita hadis palsu gitu kan. Maka dia itu termasuk kita berkata tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian menyalah-nyalahkan orang juga tanpa dasar. Tidak ada apa-apanya apa pula. Maka ingat, ini ilmu agama. Agama itu kalau Allah, kalau Rasul. Apa dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasul. Yang ketiga, merusak lidah, bahayanya lidah. Yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ada banyak tuh ayat 11 dan 12. Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Yang hafal ayat ini ana kasih hadiah voucher 100 ribu. Faham? Nah, waduh. Faham? Nah, ya gak apa-apa lah. Seratus ribu soalnya ini kan. Baik, kalau fikum juga dapat antum lah. Masya Allah, Bang Bagi-bagi paling enggak, oh ini harus belanja antum ini. Alhamdulillah. Iya, itu akhirnya nanti dilihat ada banyak bahaya lisan itu. Yang pertama, menghina. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan Janganlah kelompok lelaki itu menghina yang lainnya. Karena di masa jahiliyah itu ada biasanya pengkopilaahnya, grup-grupan. Biasanya kan, eh, grup sana umumnya, ya benar itu mereka. Kita keluar dengan kata-kata yang menyakitin hati mereka, menghina mereka. Bisa jadi yang dihina kata Allah lebih baik daripada yang menghina. Kita pun seperti itu. Kadang-kadang kita menghina orang lain karena merasa kita lebih baik, lebih ganteng, lebih apa, bisa jadi yang dihina itu ternyata lebih baik dari kita. Kemudian wala nisa'u min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Begitu pula perempuan dikhususkan di ayat perempuan jangan menghina perempuan yang lain. Padahal kaum itu masuk perempuan di sana. Tapi karena wanita ini punya kekhususan mungkin kalau sakit hati, ya dia menghina saudaranya atau apa, maka Allah khususkan jangan menghina orang lain. bisa jadi yang menghina lebih baik. Wala talmizu anfusakum. Jangan jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Subhanallah. Mencela diri kalian sendiri. Kenapa Allah katakan anfusakum? Karena saudara kita itu dari diri kita. Innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita itu. Kalau ini mencela saudaramu sama aja dengan mencela diri sendiri. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar-gelar yang enggak benar. Fulan, ah fulan si tukang makan. Fulan si tukang tidur. Fulan si pincang. Fulan siapa lagi? Banyaklah gelar-gelar. Nggak tahu di sini ada nggak gelar. Biasanya gelar itu ketika banyak nama yang sama. Itu muncul gelar namanya Abdurrahman. Ada lima Abdurrahman. Abdurrahman yang mana? Itu tuh yang bincang tuh. Kalau dia tujuannya memberitahu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk mencela, memberikan gelar dengan kurang, hati-hati. Jangan memberikan gelar. Bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa umur Itu adalah nama yang jelek masuk kefasikan. Setelah kau beriman masa kau berbuat kefasikan. Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusuk mencela seorang muslim itu satu kefasikan. Maka ingat tadi kita katakan, zaman antum ini masya Allah jauh dari zina, jauh dari homer, tapi lidahnya kadang-kadang tidak bisa dijaga. Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kembali orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah ijtanibu katsiran minadh-dhann jauhilah kebanyakan bersangka. Inna ba'dadhanni ithim. Sebagian persangkaan itu dosa. kadang kalau kita nyangka fulan kayaknya fulan ini umpamanya nih ibu-ibu melihat tetangganya baru beli mobil ngomong sama suaminya kayaknya itu dapat korupsi pak. Masya Allah. Apa urusannya dapat korupsi dapat apa? Jangan suudzon. Jangan seutan sama orang lain. Kemudian wala tujassasu. Jangan memata-matain orang lain. Jangan suka matain orang lain. Mungkin dia berbuat dosa, tapi bukan tugas kita untuk memata-matain dia berbuat dosa atau tidak. Wala yaktab ba'dukum ba'dhan li yang berurusan dengan dia. Dalai wala yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kalian mengghibain sebagian yang lain. Mau kalian ini makan bangkai saudara kalian? Mau? Kalian nggak suka? Kita bayangkan kalau kita mau ngomongin saudara kita ini, Allah permisalkan dengan makan bangkai saudara kita. Kita makan bangkai kambing kan nggak mau. Bangkai disuguhkan ke kita mau kita, nggak mau. Apalagi bangkai saudara kita. Ditaruh tuh, udah jadi mayat tuh ya. Semuanya bawa pisau tuh. Yuk, inti dulu mulai. Ngomongin saudara kita itu sama dengan kita ambil pisau sama garpu, motongin saudara kita. Kan biasanya riba itu gak mungkin satu orang. Bancaan kalau riba itu. Iya, kayak mamanya bangkai kambing itu bangkai orang, bukan kambing. Allah memisalkan dengan bangkai manusia seakan-akan ditaruh di nampan itu, di nampan, disuguhkan, kemudian setiap orang itu ngambil pisau dan motongin saudaranya, dia makan saudaranya. Kalian nggak mau dengan satu permisalan yang sangat sangat buruk agar orang itu meninggalkan riba. Itu riba. Rasul ditanya tentang riba. Wah riba ya Rasulullah. Kata Rasul, Zikruka akhoka bima yakroh. Kau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia tidak suka disebutkan. Temannya berbuat dosa. Kau tahu temanmu berbuat dosa. Terus kenapa kau bongkar gitu? Kau ceritakan sama orang lain. Padahal Rasul mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Man satara musliman Satara Allah Yang menutup aib saudaranya Allah akan kadang kala kita nggak punya bahan buat ngomong. Karena seringnya ngomong ini kita, akhirnya nggak punya bahan. Dan ibu-ibu supaya sering ngomong sama suaminya harus cari bahan. Bahannya baca kitab atau apa. Kalau tidak, itu bahannya tetangganya jadi bahan. Sahib-sahibnya jadi bahan ngomong. Zikruka akhoka bima yakro. Kalau yang disebutkan itu kebaikan, Alhamdulillah. Cerita sama suaminya. Mas, Fulana Masya Allah mas kata dia Sekarang udah ngaji Udah pakai kerudung ah, Ini boleh Ini termasuk bukan riba Kemudian Sahabat tanya Ya Rasulullah Inkana fihi ma'akul Aku ini nggak bohong Rasul Yang aku omongkan itu benar tuh apa kata Rasulullah? In kana fihi ma taqul faqad Kalau yang Kau bicarakan benar itu yang namanya riba. Kalau tidak benar itu namanya bukan. Mungkin bahasa Indonesia-nya fitnah. Bohong. Kalau ada maka itu termasuk riba. Bagaimana dengan acara di TV apa acaranya? Kiss apa? Eh, itulah acara-acara umpamanya membicarakan artis Macam-macam fulan menceraikan fulan ini, fulan itu macam-macam. Itu masuk riba enggak? Masuk riba enggak? Ada yang masuk, ada yang enggak? Ada yang masuk, ada yang enggak? Kenapa? Karena kan jelas Rasul mengatakan, "Dikruka afaka bima yakrah." Menceritakan saudaramu tentang saudaramu yang dia tak suka. Sebagian artis ini suka diceritakan. Loh, bahkan dia cari popularitas dari sana. Maka itu bukan riba, termasuk riba yang diperbolehkan. Mujahirin fiskon, orang yang berbuat dosa terang-terangan itu boleh diriba. Tapi ingat, kalau ada maksudnya. Dan kemudian orang-orang itu ya saya nggak ngerti, mungkin saya salah. Tapi sebagian ada yang suka, bahkan bayar demi popularitas. Dia minta diceritakan aibnya, diangkat di media supaya dia terkenal. Nggak tahu, mungkin saya salah ya. Tapi Allah Maka yang masuk riba jelas Nabi mengatakan. Yang tidak disukai saudara kita, maka itu masuk riba. Kalau disukai sama saudara kita, itulah orang-orang yang berbuat kefasikan terang-terangan, dia malah bangga. Bangga cerita dia, oh anak tadi malam habis minum tuh, di mana? Dia jangan diribain, dia cerita sama orang tuh. Karena dia bangga dengan hal itu. Kemudian itu termasuk yang keberapa? Yang ketiga berkaitan dengan surat al al-hujurat ya. Kemudian termasuk penyakit lidah ini dosa. Berdosa. Enak berdosa di jamaah kadang kala. Orang mengatakan kalau berdosa dia tambah kaya. Ada yang kalau nggak berdusta gatelan badannya. Iya. Berbohong terus dan itu memang sudah hukum dari Allah Subhanahu wa Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisidqi, hendaklah kalian berbicara yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ila birri. Karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Subhanallah. Kejujuran mengantarkan kepada kebaikan pasti. Wa innal wa innal birra yahdi ila jannah yang namanya kebaikan akan mengantarkan kepada ke surga. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Dan ada orang yang berusaha untuk jujur, terus berusaha. Kadang-kala dia kalau jujur, anak kalau jujur ini dimarahin. Tapi dia berusaha terus sampai akhirnya dia ditulis di sisi Allah dicap siddiqan, orang yang jujur. Abu Bakar As-Siddiq. Fulan ada tak ada di tempat kita ni? Orang orang Fulan, masya Allah, jujur orangnya. Ente kalau mau apa apa, fadl betul. Ada yang kedua, ia kubuat kadi. Kata Rasul hati hati kalian dengan kebohongan, tinggalkan kebohongan. Fa'inal kadi bayak di ilal kudu. Yang namanya kebohongan itu menghantarkan kepada dosa-dosa. Wa'inal kudu, yahdi ilal nam. Dosa-dosa akan mengantarkan kepada neraka wala yazalu rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktab 'inda Allah dan ada orang yang terus dia berusaha untuk bohong berusaha untuk bohong nggak enak kalau nggak bohong sampai akhirnya dicap sama Allah pembohong ada nggak di masyarakat kita yang terkenal dengan pembohong ada Fulan, ah ini jangan percaya sama Fulan. Bohong semua yang dia omongkan itu. Ada. Yang saya katakan tadi, kalau nggak bohong nggak telan Dapat cerita satu kilang satu tim dia dapat cerita. Diceritakan satu meter sama dia. Ah, anak dapat cerita kayak gini. Ada yang seperti itu. Yuk tapi ya, dicap sama Allah pembohong. Dan hati-hati dengan masa kebohongan. Tapi ada kebohongan yang boleh jamaah. Ya, ada kebohongan yang boleh. Tafadhol. Kasih hadiah saja. Eh? Naam. Angkat tangan. Antum menyebutkan? Memuji istri, berbohong sama istri. Ha? Merayu, okey. Kalau istri enggak boleh. Istri bohong sama suami boleh. Boleh juga. Yang kedua, yang bertiga ini. Nah, yang ketiga, nah bisa bayar seratus ribu atau gimana? Nyerah, nyerah jemaah. Ya, Kayaknya nggak jadi nih hari ini Ustaznya. Kasih buku aja, cuma kasih buku aja, ngomong apa Nah, apa-apa, apa-apa. Nah, siapa yang mau nambahin? Enggak bukan duit loh. Iya. Sama itu. Kurang satu masih, tapi nggak apa. Kurang satu. Siapa yang tahu satu? berbohong dalam perang. Nah, berbohong dalam perang ada kasih buku ya, bukan fulus ya. Kasih buku karena nggak jadi tadi. Iya, berbohong dalam peperangan. Hadis rajul Maazul jadi Seorang suami sama istrinya, istri sama suaminya. Ngomong sama si istri ini padahal dia nggak senang sama suaminya kan. Bang, aku cinta banget sama kau bang. Masya Allah, Allah. Boleh nggak? Padahal dia nggak cinta gitu. Boleh itu termasuk. Boleh dikasih baju dibeliin hadiah. Kasih baju padahal bajunya tuh dia nggak senang sama model kayak gitu kan. Dia mau, masya Allah bang, Jadi dulu nih anak pingin baju kayak gini kan. Umpamanya itu pembicaraan dengan suami istri nggak apa-apa, tapi jangan berbohong suami ini pulang dari mana malam, dari mana ini? Dari kajian. Itu dosa itu. Itu dosa itu tetap bohong. Yang maksudnya ini untuk merayu istri, menyenangkan istri ya, memuji istri. Dan biasanya ada tuh suami-suami yang tidak pernah memuji istrinya. Ada nggak? Ibu-ibu, banyak tuh katanya tuh. Banyak tuh. Susah memuji istrinya. Padahal masakin sama 40 tahun masak buat suaminya. Nggak pernah suaminya ngomong, Masya Allah di anak kalau makan di warung itu ingat sama makanan itu. Masya Allah. Nggak ada. Bahkan nggak ada apresiasi dari suaminya. Perkataan yang baik itu sedekah. Sekali-kali sedekah buat istrinya. Kalau nggak bisa, ada suami-suami yang susah. Masa ngomong aku cinta kepadamu setiap. Ada yang udah susah, mungkin pernah ngomong aku cinta kepadamu sama istrinya itu 40 tahun yang lalu. Jadi mau ngomong lagi itu malu gitu ya. Gimana? Mungkin itu terjadi, tapi tolong itu termasuk bohong yang diperbolehkan, bahkan dapat pahala tuh, dapat pahala. Tuh. Kita kunci istri kita, pulang dari kerja, masya Allah istriku tambah cantik kok. Masya Allah, insya Allah istrinya akan mengatakan mas, kau pun tambah ganteng. Ini perlu dilatih yang sudah lama nggak pernah ngomong perlu latihan betul latihan sebelum masuk rumahnya latihan ngomong ya. ya sampai rumahnya buka jangan pembantu yang ini pintu buka pintu membantu akhirnya dia terpaksa ngomong aku cinta kepadamu sama pembantunya itu rusak jadi ibu pun harus tahu harus tahu harus berusaha itu termasuk dusta yang berbohong ya menjaga lidah kita kemudian yang ke yang keberapa jamaah? Yang keenam, yang kelima berbicara dengan kebatilan atau diam ketika ada kebatilan. Diam. Kita ngomong kebatilan dosa, tapi ada kebatilan yang dia diomongkan kita diam pun apa? Syaitonun akros, Setan bisu. Jadi ada setan bisa berbicara, ada setan bisa bisu. Setan bisa berbicara itu yang omongannya nggak benar. Tapi ada orang yang suka mendengarkan kebatilan. Ada temennya yang lebih baik. Senang dia gitu. Hmm, iya, iya, iya. Dia aja Padahal dia seharusnya ngasih tahu tuh orang. Melihat kemungkaran, dia kalau nggak bisa mengingkarinya, dia tinggalkan. Rasulullah SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw yang beriman dengan Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata yang baik atau diam kalau nggak baik perkataannya. Tapi kalau ada perkataan buruk, maka dia punya kewajiban untuk menegur hal itu. Yang keenam, syahadat zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Namun Nauzubillah ya. Sekarang ini orang kadang halal menjadi saksi untuk urusan tanah, untuk urusan pertikaian. Ada saksi-saksi yang dibayar untuk bersaksi palsu. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menamai, menamainya dari salah satu kabair kata beliau wal yaminul ghamus sumpah palsu kesaksian palsu yang akan menjerumuskan mencelupkan orang itu ke dalam neraka jadi masyarakat perlu yang mendengarkan ini untuk berhati-hati jangan gara-gara duit eh kau jadi saksi ya aku kasih ada yang menjadi saksi untuk dunia itu akan mengantarkan dia ke dalam neraka dan yang ketujuh al-qadha al-qadha itu menuduh orang apalagi menuduh berbuat zina jangan mudah-mudah melihat seorang lelaki dengan perempuan berjalan berdoa oh ini bersina nih Karena belum tentu dia berzina. Mungkin dia, ya kalau kita katakan zina yang kecil, yang pegang-pegangan, iya tangannya berzina. Tapi untuk zina yang besar, begitu pula suami sama istri kan? Walladina yarmun al muhsana, thumma lam yatu bi arba'ati shuhada, fajriduhu tamanina jilda. Dan mereka yang menuduh wanita-wanita muslimah berzina. Dan dia tidak punya empat saksi. Dia empat saksi tidak punya. Maka dia didera Dihukum jerat 80 kali jerat Gara-gara lisannya. Nggak gampang. Suami kepada istri hati-hati juga. Menuduh istrinya berzina atau istri menuduh suaminya berzina tanpa punya saksi hati-hati. Karena hukumnya berat sekali. Kemudian yang ke kedelapan sumpah dengan selain nama Allah. Sumpah dengan selain nama Allah ini di beberapa daerah masih ada umpamanya dia sumpah demi langit demi embahku, masya Allah nggak boleh itu termasuk syirik man halafa yahlif billah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mau bersumpah bersumpahlah dengan nama Allah kalau Allah bersumpah bebas Allah itu bersumpah dengan langit boleh di banyak surat Allah bersumpah dengan ciptaannya, Wabduha, walaili idha saja wassamai ida buruj." Selain Allah, nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sekarang menjaga lidah? Yang terakhir. Bagaimana supaya kita itu nggak masuk neraka? Bagaimana supaya kita tidak menyakiti orang lain? Bagaimana supaya puasa kita ya Bagaimana ibadah kita itu nggak diambil orang lain. Karena kita tahu dengan hadis muflis itu orang yang banyak pahalanya tapi gara-gara lidahnya, gara-gara tangannya pahalanya habis dan masuk neraka. Ada empat perkara yang dengannya seorang akan selamat dan bisa menjaga lidahnya. Empat perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya. Beliau mengatakan wa'lam anna lil kalami syurutan ketahuilah bahwasanya ngomong itu ada persyaratan yang kalau orang itu menjaga persyaratan itu selamat Dan insya Allah pembicaraannya akan ada manfaatnya. Empat perkara. Yang pertama, al kalam lidahim yad'u ilaihi. Dia berbicara karena ada tujuannya. Ada maksudnya. Dia mau ngomong itu karena apa? Jelas. Mau ambil manfaat atau mau supaya dijauhkan dari mudarat. Ada maslahatnya. Dia berbicara jelas-jelas tahu kenapa dia berbicara. Yang kedua, ngomongnya pas di tempatnya, memilih tempat yang pas. Karena sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair likuli bukan penyair ya, ahli hikmah mengatakan likuli maqamin makon wa likulli maqamin maqam. Semua tempat itu ada yang pas pembicaraannya dan semua setiap pembicaraan itu ada tempatnya juga. Kadang-kadang kita menyampaikan kebenaran tapi tempatnya salah. Jadi nggak benar. Atau kita berbicara dengan orang tua nggak pas kalau kita ngomongnya bentak-bentak. Kalau sama anak kecil mungkin. Maka terus kita harus memilih tempat yang pas untuk yang akan kita bicarakan. Niatnya sudah benar, tapi tempatnya harus benar juga. Kemudian ngomongnya yang ketiga ini sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat memilih kata-kata yang pas. Memilih Kata-kata yang pas, yang bagus yang akan disampaikan. Subhanallah. Kita ngomong sama orang tua, mau menasehatin orang tua, harus nyusun kata. Begitu pula seorang istri umpamanya mau menegur suaminya, harus milih waktu yang pas dan kata-kata yang pas. Suaminya nggak sholat, subuh atau telat, bangunin, eh sembahyang eh tarik-tarik gitu kan. <laughs> Itu bisa jadi tengkar. Tapi ada kisah subhanallah di Jogja saya dapat informasi dari seorang ustaz, ada seorang suami yang kalau diajak sholat itu uh, berat semua. Ternyata istrinya nggak tahan, digampar sama istrinya. Akhirnya sholat. Iya, karena tahu istrinya ini jagoan ternyata. Tapi tetap tetap para istri hati-hati kalau amelin memberitahu Suami tetap harus dengan bijak dan dia itu komandan di rumah. Dia komandan di rumah ya harus dengan cara bijak itu. Dipilih kata-kata yang baik, tempatnya yang pas, kemudian kita tahu tujuan kita dan sesuai dengan kebutuhan. Soalnya kalau kita ngomong ini lebih dari kebutuhan, diriwayatkan dari Umar bin Khattab sebuah asar man kathura kalamuhu kathura khata'uhu aw ghalatuhu Barang siapa yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Orang yang sedikit ngomong, insya Allah salahnya sedikit jelas lah. Ngomongnya cuma lima kata. Kalau salah mungkin satu atau dua. Ngomongnya dua ratus kata. Ya insya Allah salahnya kan banyak. Kayak saya ngomong sekarang. Berapa kata? Jadi kalau yang salah saya minta maaf. Kemudian Rasulullah SAW itu empat syarat ya. Kalau nggak ada yang diomongkan, berpikirnya. Kalau ada yang diomongkan, berpikir sudah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Sahabat ini ngomong, Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Nih ajaran-ajaran Islam ini udah banyak Rasul. Udah banyak nih. Tolong kau kasih aku amalan yang aku bisa istiqomah melakukan ini. Apa wasiat Rasulullah SAW? Siapa yang tahu wasiat itu? Harus dikasih 100 dulu baru angkat tangan. Apa wasiat Rasulullah SAW? Fadal. Masya Allah, barakallahu fadal. Masya Allah, mabruk, mabruk. Nah, La yazalu lisanuka rotban bizikrillah. Tetap kau jaga lidahmu itu basah dengan zikrullah. Jadi zikir itu bukan gini. Nah, pakai lisan. Subhanallah. Lisan itu terus basah. Karena orang kalau nggak berpikir, nggak digerakkan lidahnya kering lidahnya. Maka terus jaga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Antum lagi galau, Adakah kalau orang lagi nunggu istrinya ya nggak datang datang nih kata dia habis pengajian yang ada dorong oh, yang ada sudah mempersiapkan kata-kata untuk menegur istrinya aku mau ngomong ini ya Allah zikir ahsan subhanallah subhanallah subhanallah istrinya datang ah ini datang ada belum selesai nih zikirnya itu kan mantep kalau kayak gitu kan itulah jamaah yang mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita, dengan lisan kita, menjaga perasaan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain karena memang hablum minallah dan hablum minan nas itu harus dijaga dua-duanya. Jangan kita baik sama Allah tapi tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan orang lain ya walaupun sholatnya bagaimana baiknya kalau dia tidak pandai menjaga lidahnya hati-hati Bismillah Iya ini ada pertanyaan banyak banget nih Kayaknya kita sampai asar Itu kan Ada makan siang kan? Oh ternyata nggak ada jemaah Berarti sampai jam berapa pertanyaan? Jam berapa? Masya Allah minum dulu belum jam 12. Bismillah. Sampai capek ya. Kalau capek setengah jam ya. Ustaz, ada istri memberikan pernyataan kepada suami. Wahai suami, sekiranya engkau suatu saat selingkuh, atau menikah lagi baik diketahui atau tidak maka itu adalah talak untukku maka suami menjawab iya jadi perkataan talak yang mu'allak ini ingat para suami hati-hati bisa jadi jatuh itu talak ketika suaminya mengiyakan talak yang mu'allak ini mamanya dia mengatakan Suamiku, kalau aku keluar rumah, jatuh ceraimu kepada Suami kata iya. Berarti yang menceraikan siapa? Si suami sebenarnya. Si suami yang menceraikan. Bukan, bukan istrinya. Karena istri tidak punya hak mentalakan Pinter juga ini istrinya. Ya. Menikah lagi cerai. Tapi ini ya perlu ditanyakan kepada para ulama ya. Kalau masalah selingkuh, yang berbeda termasuk khianat para suami yang selingkuh. Tapi kalau masalah nikah lagi halal nikah lagi itu asalkan adil. Karena nikah lagi ini termasuk sunnah yang yang ramai. Jadi apalagi kalau baru ngaji ini, kalau baru ngaji ini, wah nikah lagi ya Bismillah. Kan nggak harus istri tahu kan maksudnya? Aduh, nggak harus istri tahu, tapi harus adil. Dan engkau adil atau tidak yang tahu itu Allah Jalla Jalla. Mungkin kita akan menampakkan ke orang, lah anak ini bisa adil. Iya. Tapi kalau di hari kiamat, Allah akan menunjukkan ke seluruh orang di padang mahsyar. Orang yang tidak adil kepada istrinya itu akan berjalan dengan rusuknya itu jatuh miring dia. Semua orang tahu. Oh ini yang katanya adil akan tampak. Jadi nggak main-main. Nikah Dua itu, tiga, empat itu antara surga sama neraka urusannya. Jangan gara-gara kenikmatan sedikit kemudian kita masuk neraka gara-gara itu. Nah, bila maka hati-hati. Apakah ada istilah selingkuh dalam Islam? Wah, selingkuh itu ada satu Islam. Kalau-kalau lagi itu bukan selingkuh, bukan. Selingkuh itu artinya bahasa Indonesia apa? Bukan di Indonesia ini selingkuh ini kayaknya menikah lagi tanpa tahu istri itu selingkuh. Iya. Bisa jadi seperti itu mungkin bahasa Indonesia ini. Dalam gimana? berhubungan gelap, gelap-gelap gitu nggak terang. Masya Allah. Anda nah, nggak tahu. Tapi istilah selingkuh ini kalau maksudnya berzina ada dalam Islam. Orang berzina jelas hukumnya. Tapi kalau menikah lagi dikatakan selingkuh tidak. Tidak. Ada istilah bahasa Indonesia ini, subhanallah. Memang rasul SAW itu mengatakan di akhir zaman itu akan ada hal-hal yang diberi nama bukan dengan nama aslinya. Umpamanya pelacur ya. Dulu waktu saya SD, itu namanya wanita tuna susila. Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Adanya PSK. Ini termasuk merubah orang ketika ngatakan kerjaanmu apa? PSK. Alhamdulillah. Ketika dia dikatakan wanita tuna susila, malah dia. Dan ada harapan taubat itu ada. Karena dia merasa telah berbuat dosa yang dia lakukan ini nggak beradab. Tapi ketika dia mengatakan perempuan apa pelayan seks komersial, dia bangga anak ini jadi pelayan gitu kan. Gimana mau taubat dia? Kalau dia merasa benar yang dia lakukan. Maka istilah selingkuh kalau untuk berzina iya, tapi kalau untuk nikah lagi dikatakan uh, selingkuh tidak benar. Tidak benar. Ada istilahnya lagi apa? Wanita idaman pil. Iya, Wil ya wil, wanita idaman pria. Mana minum lagi nih? Bismillah. Kalau sudah salah-salah ngomong ustaznya suruh berhenti. Iya, itu kalau istilah wil wanita idaman lain itu istrinya atau apa maksud? Istri orang. Wanita lain maksud iya, dia nikahin atau tidak? Oh, kalau itu itu zina, itu pezina. Tapi ada yang dia menikah lagi sebenarnya walaupun siri umpamanya. Ada yang nikah siri juga ini banyak masalah. Karena saya dapat pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan tapi rintihan para wanita. Bukan pertanyaan. Yang dia nikah sama seorang ikhwan yang udah ngaji, tapi ikhwannya ini ya datang sebulan sekali kalau ada perlunya kemudian ngomong oh itu sudah bersyukur tuh aku nikahin gitu kan Ada nggak seperti itu hati-hati urusannya adil di depan Allah kan yang bertanggung jawaban ngasih duit ya anak ngasih duit semampu anak kau harus kasih nafkah itu perempuan sebagai istrimu hak-haknya harus dipenuhi maka hati-hati apa batasan-batasan selingkuh Apakah hanya sekedar teleponan dan lain-lain sudah disebut selingkuh? Nah, isu batasan selingkuh mah ini. Jadi selingkuh itu bermulanya selingkuh ya zina. Saya tidak akan selingkuh. Zina itu mulainya dari mata. Dari mata melihat. Sekarang ini mungkin mata ngeliat di Facebook ngeliat wah kayaknya nih cantik nih padahal fotonya siapa yang pasang di sana gitu kan mulai dia telepon teleponan dan bila banyak saudari saudari kita yang jadi korban pemerkosaan atau apa gara-gara ini telepon teleponan awalnya dan Allah itu tidak melarang zina spontanitas tapi beliau Allah mengatakan wala taqrabu Zina, jangan deket-deket. Karena mau menuju ke zina ini langkahnya lumayan panjang. Gak langsung orang berzina itu. Langkahnya dari ngeliat. Habis ngeliat apa? Mesem-mesem ini. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian salaman, duduk. Insya Allah. Dari mana mbak? Mau ini terus. sih. Sekali pertemuan. Bagi-bagi nomor telepon. Ya. Ini nomor saya mbak. Terus. Maka jadi hati kalau yang tadi telepon-teleponan ini apa termasuk termasuk termasuk berzina yaitu awal permulaan yang akan mengantarkan kepada zina. Nah, di Indonesia ustadznya banyak, namun bagaimana membedakan apakah dia liberal atau tidak apa harus dengan tahu namanya atau materi yang disampaikan. Tadi kita katakan bahwasanya lidah itu adalah gayungnya hati. Kita tahu orang ini liberal atau tidak. Ya kalau namanya banyak, nama-nama mereka itu mereka nggak malu untuk mengatakan saya liberal. Bahkan ada jaringan Islam liberal, mereka sebutkan kita ini liberal. Tulis nama-namanya mereka mulai Ulil Absar Abdullah dulu jadi ketuanya, sekjennya, terus mereka itu. Tapi ada yang tidak mengatakan dia liberal. Maka di sini kita tahu dia liberal atau tidak dari dari omongannya, dari tulisannya. Eh, maka itulah yang yang bisa kita membedakan. Banyak sekali kayak model tulisan, ada tulisan lagi yang judulnya Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur. Nah, ya. Antum kalau melihat ini jangan dibaca, buku-buku seperti itu jangan dibaca. Itu benar-benar menyesatkan sekali dan orang Islam menyana, yang larang itu. Assalamualaikum Ustaz, apakah doa seorang istri kepada suami yang sudah meninggal bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau keterangan khusus mustajab atau tidak ada kan doa-doa tersendiri yang mustajab seperti doanya orang tua buat anak, doanya musafir, doa istri buat suami, saya nggak pernah tahu. Tapi yang jelas Allah mengatakan janda Jalaluhu, Allah mengatakan, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan." Selesai. Jadi anti mau mendoakan suaminya, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dikabulkan. Subhanallah ini Assalamualaikum warahmatullahi Saya punya orang tua yang masih berbuat syirik Karena di kampung Di gunung Tau belum tersentuh sunnah Kemungkinan mereka belum tahu dan tidak mau mengenal sunnah Sebagai anak saya sudah berusaha mendakwakan semampu ilmu yang saya punya Tapi mereka selalu punya alasan untuk menolak Dan apa yang harus saya lakukan selain mendoakan dan mendakwahkannya Mohon doanya Allah yahdihi wa yuwaffiquhu li kulli khair. Nah, ini tantangan buat kita ya. Kita ini ketika punya ilmu, kita amalkan. Ketika kita amalkan, kita harus mendakwahkannya kepada orang yang terdekat, khususnya orang tua kita, keluarga kita, dan yang keempat kita harus sabar. Nabi Ibrahim itu sabar menghadapi bapak, bahkan sampai diusir. Maka yang bertanya ini tolonglah bersabar dan terus berusaha. Satu hal yang penting yang harus kita tunjukkan kepada orang tua kita. Bahwa kita setelah ngaji tambah baik. Itu tunjukkan. Tambah berbakti. Punya rezeki kirim sama orang tua. Karena orang tua kalau melihat anaknya tambah baik. Masya Allah nak kayaknya yang kau pelajari ini benar nak. Tapi kalau dia tambah kurang ajar. Dia ya ngomong nak mulai besok jangan datang lagi ke pengajian dong. Karena abah lihat kau tambah kurang ajar sama bapak. Kadang ada anak itu berani ya ngomong sama bapaknya, dia menasihati bapaknya, "Pak, eh, bapak ini ngerokok masuk neraka tuh." Bapaknya lagi gini-gini, eh, aku nyos rokok kalau gini." Itu mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim aja mau dilemparin terikat. Tapi bahasanya Nabi Ibrahim itu santun sama orang tuanya. Santun. Maka tolonglah yang ngasih nasihat orang yang lebih tua, apalagi orang tuanya, tunjukkan bahwa kita ini lebih berbakti. Lebih berbakti setelah kita ngaji, selain doa ya, kita tetap saya ingat dengan Al-Auza'i Abu Abdurrahman At-Tusturi kalau nggak namanya dia itu dia dari dari daerah Irak sana dia berangkat ke Libanon dia bertemu dengan Al-Auza'i di sana. Lagi ngobrol sama Auza'i, duduk sama ulama. Ditanya, kau dari mana? Dari dari sana, dari daerah Irak sana kata dia. Orang tuamu di mana? Di sana kata dia. Ini buat yang perantau-perantau ya. Kata dia, bagaimana kondisi orang tuamu? Orang tuaku masih majusi. Orang tuaku masih agamanya majusi kata dia. Terus ya aku tinggalkan dia udah lama, aku nggak tahu gimana kondisi dia. Kan perantau dulu nggak bisa telepon, nggak bisa apa. Ya. Katanya Al Auza'i coba kau pulang, coba kau pulang. Kau dakwain orang tua, mudah-mudahan dia mau nerima. Pulang, atau story dia itu, anda lupa namanya. Sampai ke rumah orang tuanya, orang tuanya sakit ternyata, udah sakit. Akhirnya dia ia merawat orang tuanya, orang tuanya tanya, nah agamamu ini apa sih nak? Lihat. Ketika orang tua melihat kebaikan anaknya, merawat orang tua yang jauh-jauh pulang untuk menyupai orang tuanya. Karena di agama di bukan di agama ya, mungkin falsafah barat sana. Itu anak kalau sudah umur 17 18 tahun biasanya udah bisa nafsi-nafsi hidupnya sudah nggak ngurus orang tuanya mau mati atau apa. Tapi seorang muslim tidak. Sampai mati pun dia tetap mendoakan orang tua. Itu seorang muslim. Maka di sini Malah dia berdakwah kepada dia sudah pernah menyampaikan tapi kemudian bapaknya ini melihat anaknya tambah baik dia tuh tahu setelah didakwakan masuk Islam orang tua setelah beberapa hari dari kejadian itu meninggal dunia subhanallah mata muslimah meninggal dalam kondisi muslim maka itu terus berdakwah terus tapi tunjukkan kebaikan kita assalamualaikum kalau yang suka berbicara pedas keluar dari mulut suami sendiri, bagaimana seorang suami menyikapinya? Seorang istri menyikapinya? Suaminya hadir ya insya Allah. Memang ada suami-suami itu yang kalau kemanten baru, masya Allah, ya, kata-kata sayang, cinta, dapat setahun jadi kebun binatang. Kalau ngomong, wah tuh saya kemarin ada yang BBM saat anaknya udah nikah sama suami anak 16 tahun. Nggak pernah tuh ada kata-kata sayang dari suami. Tapi setelah ya waktu awal nikah jelas lah sayang-sayangan itu biasa. Tapi setelah itu nggak. Bagaimana kalau kata-kata pedas ini dari suami? Di antara hak istri yang harus diberikan oleh suami kepada dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala tuqabbih Wala tadribil wajha wala tuqabbil. Jangan pernah kau memukul wajah perempuan. Dan jangan menjelek-jelekkan istri. Kalaupun istrimu jelek itu pilihanmu. Tapi jangan dijelek-jelekin. Betul. Emangnya kita ini siapa jelek-jelekin istri apa? Istri itu pilihan kita. Kalau istri berbuat salah ditegur, tapi dengan kata-kata yang santun Rasul Shallallahu itu masya Allah. Dia menegur istrinya. Karena ingat ma yalfitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ditulis itu. Berapa banyak dari suami kalau ngomong sama orang santun jemaah. ma. Alus kalau ngomong sama orang. Tapi ketika ngomong sama istrinya, Allah Allah. Tuh kita lihat suami-suami kalau lagi telepon ya. Kadang kalah sama temennya, Masya Allah ya. Romantis sama temennya apalagi teman perempuan aduh sama istrinya iya ada apa Hah? Nah, Na'udzubillah hati-hati dan ada beberapa suami ini juga sampai istrinya itu sekali lagi merintik yang Allah Ustaz suami anak ini suka SMS sama perempuan lain katanya anak mau ngasih nasihat sama dia tapi kalau di SMS itu ngomongnya cantik, sayang, sama anak nggak pernah. Ini iya, sama maka jadi. Yang ngomong itu istri bagaimana ya sabarlah didoakan didoakan suaminya mudah-mudahan suaminya jadi lebih baik. Bismillah Ustaz, berapa waktu maksimal dalam satu pekan untuk menuntut ilmu? Bolehkah menuntut ilmu jika kebutuhan anak istri belum terpenuhi? suami berdalih dulu orang soleh miskin-miskin karena sibuk menuntut ilmu. Masya Allah. Ingat para suami ini punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Maka dia harus penuhi itu haknya. Menuntut ilmu ini Alhamdulillah sarannya sudah banyak. Dan ilmu yang wajib, kita katakan yang wajib, itu yang berhubungan dengan kita. Dengan ibadah kita, dengan diri kita. Yang masalah tauhid kita, masalah sholat kita. Umpamanya Ustaz, anak mau belajar bahasa Arab gitu kan. Wajib nggak belajar bahasa Arab? Nggak wajib, nggak wajib. Tapi belajar tauhid wajib kita. Belajar sholat, bagaimana sholat kita benar wajib. Jadi suami ini kalau dikatakan istrinya, kayaknya istrinya merasa merasa bingung nih. Suaminya nuntut ilmu terus. Memang terjadi jamaah. Sampai kembali lagi, rintihan ibu-ibu ini Ibu-ibu merintih. Ustaz, itu suami pagi ngaji. Terus sore baru pulang. Kalau dimintai nafkah, itulah ada indomie apalah makan itu sudah. Seperti itu. Karena semangatnya betul, boleh semangat seperti itu, tapi penuhin kebutuhan istrinya. Kalau berapa waktunya, nggak ada waktu khusus, harus seminggu berapa kali, tapi cari waktu-waktu yang tidak mengganggu. Yang tidak mengganggu kewajiban kita ada orang umumnya kerja di sebuah perusahaan. Karena ada kajian Ustadz hari Sabtu, bolos dia. Ke sini. Boleh nggak? Boleh nggak boleh? Boleh kalau memang majikannya akan memotong gajinya gitu kan. Tapi kalau kita tanda tangan hadir terus ke sini, nah itu jadi haram itu. Jadi haram itu. Maka hati-hati, masalah yang seperti itu hati-hati. Jangan sampai sibuk nuntut ilmu. Kemudian istrinya terlantar, keluarganya terlantar. Kalau dikatakan dulu orang soleh miskin-miskin, ya orang soleh miskin-miskin, tapi soleh, gitu kan? Yang jadi masalah kadang-kala ada suami-suami yang nggak soleh, ilmunya masya Allah, tapi sama istrinya nggak baik. Bapak-bapak yang ada kekurangan di dirinya, umpamanya dia itu miskin. Perempuan ini suka dengan fulus. Betul nggak ibu? Betul kata ibu. Suka sama fulus. Kadang-kadang suaminya miskin. Kebanyakan perceraian yang terjadi di Jember. Di Jember itu tingkat perceraiannya nomor tiga se-Indonesia. Katanya Ustadz yang dari KUA menceritakan 75% persen, beberapa persen masalah ekonomi masalah ekonomi pemicunya. Dan yang minta cerai perempuan. Bagaimana solusinya? Kalau bapak-bapak nggak bisa memenuhi masalah ekonominya, tidak bisa memberikan belanja yang lebih kepada istrinya, maka tolong berikanlah ia cinta yang lebih. Berikanlah kepadanya kasih sayang yang lebih, perhatian yang lebih. Jangan kayak ini tadi, ngajinya udah sering, ekonomi jarang, apa namanya? nafkahnya sedikit nggak cukup, terus dia sering keluar rumah, jarang pulang, ya maka dia itulah yang terjadi kadang kala istri berontak minta cerai dan itu tidak dianjurkan istri minta cerai tapi para suami dianjurkan lebih baik kepada istrinya Bagaimana cara untuk istiqomah menjaga lisan agar tidak terjerumus kepada fitnah? Yaitu sering-sering menghisap dirinya. Untuk lihat hari ini Alhamdulillah kayaknya suruh berhenti Ustaz Hah? ada genset Hah? Kayaknya suruh berhenti nih. Hidup lagi jemaah. Ya? Alhamdulillah. Nikmat listrik itu. Kalau mati lampu baru kita tahu. Nah, Ustaz, ya ini cara cara istiqomah ya, jaga lidah kita sekali-kali kayak Abu Bakar Siddiq itu sering menghisap dirinya. Ini yang bakal memasukkan aku ke tempat-tempat yang tidak disukai gitu ya maka sering dihisap dari pagi sampai malam mau tidur hari ini aku ngomong apa ya mungkin yang nggak benar gitu ya kemudian diisi dengan zikrullah Nah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika ada orang yang rajin ibadah dan taat pada Allah tapi percaya pada kahin, pada dukun ya? Tapi dia tidak mengatakan kalau dia itu kahin. Bagaimana Ustaz? Uh, ini masalah kahin ya. Memang sekarang ini dukun itu semakin sedikit. Semakin sedikit dukun itu. Karena apa? Karena dukun gak laku. Akhirnya harus ganti ganti nama dia. Namanya apa sekarang? Orang pinter. Ya. Orang pinter. Wah, orang pinter. Kalau dukun, wah, anak bukan dukun anak. Dia nggak mau dibilang dukun. Bahkan dukun sekarang pun ngerupiah. Iya, karena dia tahu orang ini kalau baca Quran dia senang. Tapi kalau baca mantra-mantra Jawa, orang itu wah ini dukun ini. Maka di mix sekarang sama mereka dicampur tuh. Akhirnya kita sama. Ini dukun atau tidak, maka harus diketahui. Yang namanya dukun itu susah kadang kala mau bertobat kecuali kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah. Pernah di Madinah, ada seorang syekh di Hayat Ahmad Ma'ruf dan dia cerita di Madinah itu ada seorang ahli ruqyah yang al Quran. Masya Allah banyak orang kalau mau ruqyah ke dia. Tapi ternyata dia dukun. Syekh itu dukun. Dia itu melihat kalau yang datang itu ahli agama yang multazim yang sudah ngaji ya. Dia meruqyahnya pakai ayat-ayat Quran. dia hafal Quran. Tapi kalau yang datang kepada dia itu orang awam, maka disuruh potong ayam, disuruh cari ini, ada syarat-syaratnya, akhirnya tertangkap Maka hati-hati dengan masalah ini, hati-hati sekali. Saat bagaimana kita harus bersikap menanggapi jika ada orang yang mengatakan bahwa ahli sunnah jamaah itu banci karena dianggap tidak tegas dalam hubungan dengan kebijakan pemerintah. Subhanallah. Semalam kita sudah bahas bagaimana para sahabat menyikapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, apa afala nunabizuhum bisayf?" Rasulullah, apa kita tidak memerangi mereka dengan pedang? Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Para sahabat itu ahlu sunnah wal jamaah ingin menegakkan kebenaran. Tapi ternyata Rasulullah SAW melarang. Dan siapa imamul muslimin itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi ngomong jangan, apa kita maksa perang? Muncullah khawarij. Muncullah khawarij. Mereka orang-orang barisan yang tidak suka dengan ahlu sunnah wal jamaah. Khawarij itu muncul terpisahkan dari barisannya para sahabat karena mereka melihat para sahabat itu banci buat mereka dalam menegakkan kebenaran. Padahal para sahabat itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi urusannya bukan berani tidak berani, bukan. urusannya agama ini qala Allah qala Rasul kita taat kepada Allah kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau Rasul ajak mengatakan ketika dalam hadis Hudzaifah bin Yaman kata Hudzaifah gimana kalau aku berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu Rasul mengatakan isma wa ati dengarkan dan taati wa in ukhidha malu atau akhadha malu wa daraba dhahrak Walaupun dia mengambil hartamu dan dia memukulmu. Disuruh tetap taat. Siapa yang menyuruh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ente eh, penakut ini lawan. Kita secara akal kan mengatakan kita lawan orang anak tua gitu mamanya, Bikin satu kelompok untuk berontak mamanya. Rasul mengatakan dengarkan dan taati walaupun diambil harta banji, Iya, menurut sebagian orang banji, Menurut kelompok kuarit banji, karena tidak berani menegakkan kebenaran dengan pedang Mengomong, Lah jamaah, agama ini ingat kita yang dikatakan ahlu sunnah itu mengikuti sunnah, bukan kita mengikuti hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya membenci seseorang karena mulutnya tajam. Mohon nasihati saya Ustaz. Yaitu orang yang mulutnya tajam dibenci orang. Tapi kita bagaimana dengan orang itu yang kita doakan? Kita doakan dia, kita kasih hadiah dia. Allah mengatakan itba' billati hiya ahsan. Fa idza allazi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Musuh kita di dunia ini ada dua. Fadl siapa yang bisa menyebutkan musuh di angkatan? Jamaah, mau diganti duit apa? musuh kita dua. apa? Setan dan hawa nafsu. Nggak apa-apa, setan dan manusia. Apa? Nah, musuh kita ini dua. Setan dan manusia, dari golongan manusia. Kalau setan, bagaimana menghadapinya? Ambil pedang. Nggak kelihatan setan ini. Tapi kalau manusia, bisa kita ambil pedang. Kalau setan, pasti billah. beristighfar. Alhamdulillah dengan syaitan rajim baca wirid pikir itu supaya kita dibentengi dari syaitan. Tapi kalau musuh dari manusia, gimana caranya? Infak bilatihya aksen. Balaslah dia itu, tahanlah dia itu sikap dia dengan yang lebih baik. Dia mencaci maki kita, ngomong yang enggak e-, enak sama kita, nggak usah dibalas. Kita kasih hadiah. Eh, ni anak punya hadiah buat antum. Sehari dua kali, insya Allah seminggu dua minggu ke anak waliun hamil bisa seperti teman yang akrab. Tapi kalau manusia ini dihadapi dengan kekerasan juga, bentrok yang ada. Manusia tidak seperti syaitan. Syaitan itu bahan dasarnya api dan memang nggak baik. Tapi manusia dari bahan dasar yang baik dari tanah, insya Allah bisa nerima asalkan kita baik. Antum tahu dengan yang namanya singa. Kadang-kala singa itu subhanallah bisa tunduk Singa bisa tunduk, apalagi manusia bisa tunduk asalkan dengan cara yang baik. Singa kalau dihadapi dengan tembak, dengan pisau umpamanya, dia malah akan menyerang. Tapi kalau dielus-elus ya, dikasih daging, dikasih makan, lama-lama dia baik sama kita. Kayaknya ini yang terakhir sudah jamaah nggak kuat kan Ya, barakallahu Ini berhaji bila mampu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang menghajikan memberangkat haji orang tua yang sudah tua dan mulai pikun? Apakah itu tidak berarti apakah ini ketidakmampuan keterbatasan Allah alam. Nah, jadi orang tua yang sudah tidak bisa naik kendaraan yang yang harus didorong di kursi roda itu hitungannya sudah tidak mampu dia. Karena kemampuannya sudah ikut orang lain dia sendiri buat dia sendiri nggak mampu nih dia ke kamar mandi harus dipapah ya bukan berarti nggak wajib dia nggak wajib tapi bukan berarti tidak boleh karena ada orang anak kepingin umroh walaupun anak nggak mampu umpamanya karena dia uh, pincang ya, atau dia udah kena stroke dia itu dalam hitungannya nggak wajib tapi dia kepingin boleh nggak boleh nggak apa-apa seperti itu bagaimana dengan yang pikun yang pikun ini sudah mufi al dia itu sudah diangkat Orang sholat, ada orang sholat sampai tujuh kali. Sholat duhur. Sholat. Eh, ibu belum sholat, mau sholat. Sholat lagi. Berarti dia itu sudah sudah tidak wajib seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila benar yang anda sampaikan itu dari Allah swt. Kalau salah itu dari diri anda sendiri. Dan kalau memang ada yang salah, alhamdulillah di sini ada Ustaz Abdul Rahman, ada Ustaz yang lainnya nanti ditanyakan kepada mereka mudah-mudahan mereka memberikan jawaban yang lebih baik dan lebih memuaskan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh